keyakinan maksudnya kematian jadi kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita kematian. Karena dengan ibadah itulah bekal kita menghadapi kematian. Dan ibadah yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja bukan sekedar menyembah Allah namun memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan inilah bekal terbaik seorang hamba untuk menghadapi kematian agar meraih husnul khatimah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita Tentang orang-orang yang akan meraih husnul khatimah Sebagaimana firmannya Innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istakamu Tatanazzalu alaihimul malaikatum Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Rob kami yang kami sembah tidak ada sekutu baginya adalah Allah tabaraka wa taala Kemudian kata Allah summa istaqamu Kemudian mereka beristiqamah Tetap teguh pendirian sampai akhir hayat Kata Imam Nukathir rahimahullah Maksud ayat ini adalah Mereka beramal dengan ikhlas Dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Sampai akhir hayat Inilah yang dimaksud orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Kemudian mereka beristiqamah Maksudnya adalah Mereka beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Maka Apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka Tatanazzalu alaihimul malaikah Para malaikat akan turun kepada Mereka Kapan jamaah sekalian malaikat itu akan turun kepada mereka? Di akhir hayat. Mereka datang sebelum malaikat maut datang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis yang sangat panjang. Para malaikat itu turun sebelum datangnya malaikat maut dan jumlah mereka sangat banyak Rupa mereka sangat bagus, sangat indah, wajah mereka putih bersinar. Mereka datang jemaah sekalian kepada orang yang istiqamah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk memberikan tiga kabar gembira. Yang pertama mereka berkata, Allah takhafu, janganlah kamu takut. Maksudnya apa? Jangan kamu takut. Kamu telah diberikan jaminan keamanan dari azab Allah. Allah tidak akan mengazabmu, baik di dunia, di alam kubur, di hari kebangkitan, maupun azab neraka. Maka jemaah sekalian, hilang sudah semua rasa takut dalam hatinya berganti dengan rasa aman. Kemudian yang kedua malaikat mengatakan wala tahzanu dan jangan pula kamu bersedih hati. Apa maksudnya? Jangan kamu sedihkan apa yang kamu tinggalkan. Anak istrimu keluargamu, orang-orang yang kamu cintai, hartamu yang kamu usahakan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga semua itu. Kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Maka jemaah sekalian, orang yang akan mati ini pun sangat gembira dan sangat ingin segera meninggalkan dunia karena dia sudah mendengar janji surga. Oleh karenanya rasa sakit sakaratul maut yang sangat dahsyat itu seakan-akan tidak terasa. Kenapa? Karena saking senangnya dia, saking gembiranya dengan berita-berita baik yang dia dengarkan dari para malaikat. Tetapi jemaah sekalian, syarat untuk meraih itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya dengan memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun Orang yang menyekutukan Allah Orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya Maka na'udzubillah Dia akan mendapatkan su'ul khatimah Akan turun kepadanya malaikat Yang buruk rupanya Yang ganas, yang kasar, lagi keras Dan sangat menakutkan Kemudian akan menghardiknya dan mengatakan kepadanya ucapan-ucapan yang kasar. Demikian pula malaikat maut datang dalam bentuk yang sangat menakutkan dan akan menarik ruhnya secara paksa seraya mengatakan wahai jiwa yang buruk keluarlah menuju kemurkaan dan azab Allah tabaraka wa taala. Jadi inilah kunci untuk meraih keselamatan dan husnul khatimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menjauhi perbuatan syirik dan beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Maka jemaah sekalian kematian pastikan datang diingatkan kepada kita agar selalu kita mengingat akan datangnya hari kematian bahkan bukan hanya sekedar mengingat kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak mengingat sebagaimana sabda beliau akthiru min dzikri hazimil ladzat perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini yaitu kematian. Sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah orang yang paling cerdas atau orang mukmin yang paling pintar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik di dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah dimanapun kamu berada kematian pasti akan datang kepadamu walau kamu berada di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh tidak ada yang bisa lari dari kematian oleh karenanya jemaah sekalian penting kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dan sebaik-baiknya persiapan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian beribadah kepadanya dengan memenuhi dua syarat ikhlas dan ittiba serta berusaha untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian jemaah sekalian, terhadap saudara kita yang meninggal kita memiliki kewajiban. Inilah insyaallah taala yang akan menjadi pembahasan kita apa kewajiban-kewajiban kita untuk saudara kita yang meninggal dunia. Namun sebelum itu, Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz beliau menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang sakit. Karena umumnya orang yang sakit itu lebih dekat kepada kematian sehingga orang sakit itu lebih patut untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian walaupun tidak sedikit juga orang yang tadinya sehat-sehat saja kemudian meninggal dunia hanya pada umumnya orang sakit terlebih dahulu oleh karenanya beliau menyebutkan ada adab-adab yang harus dimiliki oleh orang yang sakit Yang pertama hendaklah dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah jemaah sekalian sifat orang yang beriman. Menghadapi segala musibah adalah ridho dengan takdir Allah. Bersabar di dalam menghadapinya dan berprasangka baik kepada Allah tidak boleh berprasangka buruk. Kemudian diperbolehkan bagi orang yang sakit itu untuk berobat dengan pengobatan yang mubah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ibadallah tadawu fa Allah ma anzala da'an illa wada'alahu shifa wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian Karena Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya penawarnya, menurunkan bersamanya penawarnya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, tidak boleh mengharap mati. Walaupun sakit bertambah parah, tidak boleh mengharapkan kematian. Kenapa? Karena kehidupan seorang mukmin adalah kebaikan. Kehidupan seorang mukmin berarti menambah kebaikan. Terlebih lagi apabila kita menyadari sakit seorang mukmin pada hakikatnya adalah nikmat. Ini bedanya dengan orang kafir. Orang kafir ketika ditimpa penyakit itu berarti musibah baginya, azab baginya. Tetapi orang yang beriman ditimpa penyakit itu adalah nikmat baginya. Kenapa jemaah sekalian? Karena penyakit itu dan segala macam bentuk musibah akan menghapuskan dosa-dosa seorang yang beriman kepada Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim atau seorang mukmin Kecuali itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya Walau hanya sebuah duri kecil yang menusuk dirinya Jadi subhanallah Inilah keutamaan seorang mukmin. Setiap musibah adalah penghapus dosanya Kalau dia bersabar Maka dia akan mendapatkan pahala yang tak terhingga Sebagaimana firman Allah Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Hanyalah Orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung dan akan diangkat derajatnya akan diangkat derajatnya apabila dia bersabar menghadapi setiap musibah dan bahkan bisa jadi dosa-dosa yang dia kerjakan itu tidak lagi mendapatkan balasan di akhirat karena dengan musibah yang menimpa dirinya di dunia Allah jadikan sebagai pembalasan terhadap dosa-dosanya yang dia kerjakan. Makanya jemaah sekalian, dahulu para nabi dan rasul alaihi wassalam dan orang-orang soleh ketika ditimpa satu musibah, ketika ditimpa satu penyakit malah bersyukur. Malah bersyukur. Bukan sekedar sabar, malah mereka bersyukur karena mereka memahami manfaat yang terkandung di dalam musibah tersebut pada hakikatnya adalah kebaikan-kebaikan oleh karenanya tidak sepatutnya seorang yang beriman kepada Allah kemudian mengharap kematian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda la yatamanna ahadukumul maut janganlah seorang dari kalian mengharap kematian wala yad'u bihi dan jangan pula minta cepat mati min qabli ayatiyahu innahu idza mata ahadukum min qata amaluhu wa innahu la yazidul la yazidul mu'min umruhu illa khairan janganlah dia mendoakan kematian sebelum kematian itu datang sendiri kepadanya karena sesungguhnya apabila meninggal seorang dari kalian maka terputus amalannya terputus amalannya dan tidaklah ditambah umur seorang mukmin kecuali kebaikan. Menambah kebaikan. Itu artinya apa? Kalau hidup kita hanya menambah kejelekan ya lebih baik mati. Iya. Kalau hidup hanya menambah dosa lebih baik mati. Tetapi seorang mukmin hendaklah kehidupannya menambah kebaikan, kehidupannya lebih baik daripada kematiannya. Maka jangan mengharapkan kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Siapakah manusia yang paling baik?" maka beliau bersabda, "Man umruhu wahasuna hasuna amaluhu." Orang yang paling baik itu adalah yang umurnya panjang dan amalannya baik. Artinya, kalau umurnya panjang dan amalan amalannya jelek, maka dia adalah orang yang paling jelek. Sebab orang yang paling baik Yang umurnya panjang Dan amalannya juga baik Kemudian yang berikutnya ada seorang yang sakit itu Terutama ketika dia menghadapi kematian Hendalah dia berada di antara Al-khawfu wal-raja Antara rasa takut dan harap Antara rasa takut dan harap Takut kepada Allah akan azamnya yang sangat pedih takut akan dosa-dosanya yang begitu banyak dan berharap ampunan Allah berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah memuji para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya dan disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana keadaan dirimu pemuda itu menjawab ya Rasulullah demi Allah aku mengharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku jadi ini kondisinya menjelang wafat ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "La yajtami'ana fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini dua sifat ini. Dua sifat ini. Dalam keadaan seperti ini menghadapi sakaratul maut kemudian dia memiliki dua sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang dia takutkan subhanallah ini ibadah yang sangat agung mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya ketika ini terus dijaga sampai di akhir hayat maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan berikan apa yang dia harapkan, yaitu rahmat Allah dan surga Allah dan Allah akan berikan keamanan dari apa yang dia takutkan yaitu azab Allah Subhanahu wa taala kemudian yang berikutnya jemaah sekalian orang yang sakit itu hendaklah dia menyelesaikan urusan-urusannya yang terkait dengan hak-hak orang lain sesegera mungkin. Misalkan ada titipan orang kepadanya, segera dia tunaikan titipan tersebut. Ada hutang-hutangnya, segera dia bayar. Ada permasalahan dengan orang lain, segera dia selesaikan. Karena dikhawatirkan kalau dia tidak menyelesaikannya, urusannya akan panjang di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, hendaklah dia berwasiat apabila ada yang perlu dia wasiatkan dan memang perlu kita berwasiat wasiat-wasiat yang baik apa saja termasuk terkait dengan penyelenggaraan jenazah kita wasiatkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita untuk dilaksanakan sesuai sunnah dan boleh juga kita berwasiat siapa yang akan memandikan kita Siapa yang akan mensolatkan jenazah kita Siapa yang akan menguburkan kita Boleh Kita berwasiat Dan orang yang diwasiatkan itu Dia menjadi lebih berhak Daripada keluarganya sendiri Iya Dan keluarganya harus berusaha Menunaikan wasiatnya Wajib Dan hendaklah wasiat tersebut Lebih bagus dia tuliskan Supaya ada hitam di atas putih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang dia masih memiliki sesuatu yang perlu diwasiatkan kemudian dia tidur sampai lewat dua malam kecuali wasiatnya tersebut telah tertulis di sisinya jadi ketika dia meninggal dunia, keluarganya sudah dapatkan di sampingnya ada wasiat-wasiatnya. Iya. Dan wasiat ini juga ada ketentuannya. Apabila dia mewasiatkan sebagian hartanya untuk disedekahkan, maka itu tidak boleh lewat dari sepertiga. Itu pun sudah banyak. Lebih banyak dia keluarkan untuk keluar dia tinggalkan untuk keluarganya, itu lebih afdol itu lebih afdol dia tinggalkan keluarganya berkecukupan. Namun boleh baginya untuk berwasiat dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Itu pun sudah cukup banyak. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsulus wa Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Baik. Jemaah sekalian, sekarang kita akan memasuki pembahasan apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita yang menghadapi kematian? Pertama sekali adalah mentalkinnya yaitu memerintahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah itu artinya mentalkin memerintahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah ya Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai dia mengucapkannya. Ya, kita katakan, "Saudaraku, ucapkan la ilaha illallah." Kalau dia belum paham la ilaha illallah, alangkah baiknya diajarkan. Karena tidak sedikit orang yang tidak paham kalimat la ilaha illallah. Diajarkan singkat, la ma'budu haqqun illallah. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Tapi jangan panjang-panjang, singkat saja. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah selesai. Kita jangan ngomong apa-apa lagi. Jangan ajak dia bicara lagi. Dan dikatakan para ulama kalau dia berbicara lagi dengan pembicaraan yang lain maka perintahkan lagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah supaya akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jemaah sekalian, inilah keutamaan tauhid. Siapa yang mengakhiri hidupnya bersama tauhid, maka dia pasti masuk surga. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Ini sekedar faedah karena penting untuk kita pahami dengan baik. Rukun yang pertama adalah an-nafyu yang terkandung dalam kalimat la ilaha Artinya adalah menafikan atau menyalahkan serta mengingkari semua sesembahan selain Allah. Bahwa kita meyakini semua yang disembah selain Allah salah. Kemudian yang kedua adalah al ithbat Rukun yang pertama terkandung dalam kalimat la ilaha. Rukun yang kedua adalah al ithbat penetapan terkandung dalam kalimat illallah. Artinya adalah meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah keyakinan yang harus dibawa seorang hamba dan harus dimiliki oleh seorang hamba ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Baik. Jadi kalau dia masih berbicara yang lain, perintahkan dia kembali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang ngomong la ilaha illallah ini yang akan meninggal, bukan orang-orang di sampingnya berisik ya sambil berzikir la ilaha illallah. Kalau mereka mau berzikir la ilaha illallah ya silahkan saja, tapi jangan berisik di situ. Ya, melainkan ambil pelajaran, merenung, ambil pelajaran, mengambil nasihat bahwa kita suatu saat akan seperti dia. Itu yang seharusnya. Jangan berisik. Jangan zikir rame-rame, berisik berteriak-teriak. Itu adalah bentuk zikir atau cara berzikir yang salah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingkari oleh para sahabat. Baik. Dan dijelaskan para ulama ada sebuah hadis Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan kepada orang mati kalian surat Yasin tetapi hadis ini dhaif sehingga tidak disyariatkan. Kemudian jemaah sekalian, Yang kedua yang kita lakukan kepada orang yang akan meninggal dunia ini adalah menghadapkannya ke arah kiblat. Menghadapkannya ke arah kiblat. Ini adalah amalan yang diriwayatkan dari para sahabat walaupun sebagian dari generasi salaf tidak mau diperlakukan demikian iya ada riwayat yang sahih dari Al-Barra bin Ma'rur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah kemudian bertanya kepada al bertanya tentang Al-Bara bin Ma'rur. Jadi riwayat tentang Al-Bara bin Ma'rur. Maka orang-orang mengatakan Ya Rasulullah, beliau sudah meninggal dunia. Al-Bara bin Ma'rur sudah meninggal dunia. Kemudian dia memerintahkan sepertiga hartanya untukmu. Maka dia pun berwasiat untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat menjelang wafatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asabal fitrah." Dia telah sesuai fitrah. Wa qad radadtu thuluthahu ala waladihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku kembalikan sepertiganya kepada anaknya." Karena itu sudah jadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah beliau mau diapakan. Tetapi beliau kembalikan kepada anaknya sendiri. Iya. Jadi ini sebuah hadis yang dihasankan sebagian ulama tentang kisah kematian Al-Barra bin Ma'rur. Tetapi ada juga riwayat yang disebutkan Syekh Albani tentang kisah kematian Sa'id bin Musayyib. Ketika mereka mau menghadapkan beliau ke arah kiblat, maka beliau menolak. Namun dalam kisah tersebut juga, ini kisah yang sahih, juga terdapat dalil, artinya itu sudah dikenal. Iya kan? Itu sudah dikenal oleh generasi salaf karena mereka mau menghadapkan beliau ke arah kiblat. Berarti mereka sudah kenal sunnah tersebut. Hanya saja Sayyid Nusayib menolak. Artinya itu juga tidak wajib. Ketika beliau menolak. Baik. Bagaimana bentuk menghadapkannya ke arah kiblat? Ada sebagian ulama yang mengatakan kakinya yang menghadap kiblat. Jadi dia tidur dan kakinya telapak kakinya menghadap kiblat. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidur berbaring di atas pinggang yang kanan, ya, pipi kanan di bawah dan badan mengarah ke kiblat, persis seperti posisi kita dikuburkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dalam kondisi seperti ini juga sangat dianjurkan bagi kita untuk mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik. Apakah untuk diri kita atau untuk orang yang akan meninggal ini ataupun untuk keluarganya? Kenapa? Karena ketika itu ada para malaikat dan mereka akan mengaminkan doa yang baik. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, Malaikat sangat banyak ketika itu Jadi hati-hati Jangan kita mendoakan jelek Hendaklah kita Mengucapkan yang baik Atau mendoakan yang baik Dan ini juga pesan Rasulullah SAW Ida hadartumul marid Awil mayyid Fakulu khairan Fa innal malaikata Yu'amminuna ala ma takulun Apabila kalian mendatangi orang sakit Atau mayit. Maka ucapkanlah yang baik Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan Baik Kemudian Apabila dia sudah meninggal dunia Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali Kita Tutup kedua matanya Kita tutup kedua matanya ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi Abu Salamah. Dan beliau bersabda, "Inna ruh idza qubida tabi'ul basar." Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Sesungguhnya ruh itu apabila dia sudah dicabut, mata mengikutinya. Mata mengikuti ruh keluar. Ya. Dan ketika ruhnya sudah keluar, dia nggak mungkin bisa menutup lagi sendiri. Sudah mati orangnya. Maka yang kita lakukan adalah menutup kedua matanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya kita pastikan dia sudah meninggal dunia. Kita pastikan dia sudah meninggal dunia dan salah satu tanda dia meninggal dunia adalah mata itu tadi. Matanya dia sudah tidak bisa menutup sendiri. Ya. Dan di masa ini ada alat-alat kedokteran yang juga bisa memastikan. Dan dokter-dokter juga lebih paham bagaimana uh, kondisi orang kalau sudah meninggal dunia. Iya. Jadi harus paham kalau bisa ada yang ahlinya yang memastikan. Karena jangan sampai udah kita kuburkan ternyata masih hidup. Iya. Jadi kita membunuh dia malah. Karena ada kan orang terlihat seperti mati padahal dia belum mati sebetulnya. Cuman terlihat seperti sudah mati. Iya. Ada sebagian yang disebutkan para ulama di antaranya nafasnya sudah berhenti. Nafasnya sudah berhenti kalau dia sudah meninggal dunia. Detak jantungnya, detak nadinya sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Intinya adalah pastikan dia sudah betul-betul meninggal dunia. Untuk kemudian dilakukan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Iya. Apa kewajiban kita yang berikutnya? tutuplah jenazah tersebut tutuplah jenazahnya ya. tutup jenazahnya semuanya kemudian bersegera tutuplah jenazahnya karena Rasulullah SAW ketika meninggal dunia sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha beliau ditutup dengan kain yang disebut dengan kain hibarah ya itu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian kita berusaha untuk segera mengurus jenazahnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan dilama-lamakan. Tanpa ada alasan darurat. Tanpa ada alasan darurat. Iya. Hendaklah berusaha dipercepat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Asri'u bil jinazah fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayh wa in takun ghayra dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum bersegeralah mengurus jenazah karena apabila itu jenazah yang baik maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan Dan apabila jenazah yang tidak baik Maka itu adalah kejelekan Yang segera kalian lepaskan Dari tanggung jawab kalian Iya Jadi disegerakan pengurusannya Baik dimandikan, dikafani, disolatkan Maupun dikuburkan Tapi bukan berarti uh, Sangat cepat sehingga Sangat terburu-buru Dan tidak terurus dengan baik Bukan itu maksudnya. Bahkan harus dengan lemah lembut ketika mengurusnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Kasru azmil mayyit ka hayyan." Memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika hidup. Jadi harus hati-hati. Baik. Demikian pula yang harus kita lakukan adalah bersegera membayarkan hutangnya. Bersegera membayarkan hutangnya. Ya. Bersegera membayarkan hutangnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta anhu. Jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Artinya apa? Bisa jadi dia tertahan masuk surga disebabkan hutangnya belum dibayarkan. Disebabkan hutangnya belum dibayarkan. Baik. Terutama bagi ahli waris harta warisannya tidak boleh dibagi sampai hutang-hutangnya dibayarkan terlebih dahulu. Sampai hutang-hutangnya dibayarkan terlebih dahulu. Iya. Kalau misalkan hartanya habis untuk membayar hutang, ya berarti mereka nggak dapat warisan. Iya. Dan hartanya itu digunakan terlebih dahulu untuk Eh, membeli kain kafannya baru kemudian untuk bayar hutangnya iya sebagaimana akan disebutkan dalam permasalahan kain kafan Allah. kemudian ada satu permasalahan yang tertinggal tadi ketika seorang itu sakit sebelum mati bagaimana kalau dia kafir bukan mukmin maka dianjurkan kita mendatanginya untuk mendakwahinya. Ini sangat dianjurkan. Orang kafir sebelum mati inilah kesempatan terakhir untuk mendakwahinya. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menda beliau mendatangi anak muda Yahudi yang akan mati. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, masuk Islamlah. Anak muda tersebut melihat kepada bapaknya dan bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taati uh, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang sekali. Artinya, sudah di detik-detik terakhir dia selamat dari azab Allah. Andai dia tidak masuk Islam, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Kemudian beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Sebagaimana juga beliau mendatangi pamannya Abu Talib Untuk terakhir kalinya Beliau menyampaikan kepada pamannya Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah Satu kalimat yang dengan itu aku akan Menjadi hujah untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat tapi sayang pamannya tidak mau masuk Islam. Orang Yahudi malah masuk Islam, menunjukkan kepada kita Allah yang memiliki hidayah, Allah berkehendak tidak tunduk kepada kehendak makhluk dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita juga tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Baik. Kemudian dibolehkan jadi tadi kan jenazahnya sudah ditutup dengan kain hibarah sebagaimana yang ditutupkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain hibarah itu atau habirah adalah kain yang seperti selimut dan bergaris-garis. Itulah kain yang ditutupkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibolehkan untuk orang yang datang membuka wajahnya untuk sekedar menciumnya. Ya, untuk sekedar menciumnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Uthman bin Mad'un ketika beliau sudah meninggal dunia, lalu beliau menyingkap wajahnya dan menciumnya dan beliau menangis. Ya, sedih sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya menangis. Ini adalah hal yang dibolehkan. Seseorang menangis karena sedih ketika meninggal orang yang dia cintai. Tetapi hati-hati Jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis baik ketika kematian sahabatnya maupun ketika kematian putranya Ibrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la illa ma yarda rabbuna." Sesungguhnya mata boleh menangis dan hati boleh bersedih. Tetapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Ya. Artinya apa? Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak setuju dengan takdir Allah. Marah terhadap takdir Allah. Iya. Kata-kata yang menunjukkan tidak terima. Kenapa? Orang yang saya cintai sudah meninggal dunia. Ini termasuk kategori niyaha, meratapi mayit atau bahkan menangis sambil berteriak-teriak. Ini termasuk kategori niyaha, meratapi mayit, menangis sambil teriak-teriak. Dan bisa jadi mayit itu diazab disebabkan perbuatan keluarganya. Seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi Sesungguhnya mayit itu benar-benar akan diazab disebabkan disebabkan apa? Tangisan keluarganya atasnya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Tangisan yang terlarang. Tangisan yang disertai dengan kalimat-kalimat yang diharamkan atau disertai dengan teriak-teriak. Jadi menyebabkan mayit itu diazab. Walaupun pendapat yang benar sebagaimana dijelaskan para ulama itu maksudnya kalau si mayit berwasiat sebagian berwasiat untuk ditangisi seperti itu. Sebagian lagi menjelaskan maksudnya adalah kalau dia tidak mengajarkan keluarganya. Itu kan kewajibannya kewajibannya untuk mengajarkan keluarganya hukum-hukum. Kalau kemudian mereka melanggar syariat karena dia tidak melakukan kewajibannya, maka disebabkan itulah dia mendapatkan azab. Tapi kalau dia sudah ingatkan, dia sudah ajarkan, jangan kalian ratapi aku. Maka tentunya dia tidak mendapatkan dosa. Baik. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Ini hal yang dibolehkan. Ini hal yang dibolehkan namun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, apa yang diwajibkan untuk keluarga mayit? Yang diwajibkan atas mereka tentunya adalah bersabar dan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un serta ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan keutamaan orang yang ditimpa musibah. Termasuk musibah meninggalnya orang yang kita cintai. Terlebih lagi apabila yang meninggal anak kita, buah hati kita yang mungkin paling kita cintai. Kalau kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah, maka keutamanya sangat besar. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu bersabda, apabila para malaikat telah mencabut nyawa anak seorang hamba maka Allah akan berkata kepada para malaikatnya qabattum walada abdi kalian telah mengambil anak hambaku fayaquluna na'am mereka berkata iya dan Allah tentu Maha tahu kemudian kata Allah qabattum thamarata fuadi kalian telah mengambil buah hatinya maka malaikat berkata iya. Lalu kata Allah, "Wa madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku tersebut? Dan Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu dan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rojiun Memujimu artinya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Anaknya meninggal dia ucapkan Alhamdulillah Ini termasuk sunnah Karena seperti yang kita katakan tadi Pada hakikatnya musibah itu kenikmatan Bahkan tidak jarang Kenikmatan di dalam musibah Lebih besar dan lebih baik Daripada kenikmatan di dalam kesenangan Makanya zaman sekalian Yang paling banyak masuk surga adalah orang fakir karena ujian kefakiran lebih baik daripada ujian kekayaan. Kenapa? Karena kebanyakan orang fakir bersabar dan kebanyakan orang kaya tidak bersyukur. Makanya yang paling banyak di surga adalah orang-orang fakir. Iya. Maka dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian dia ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Allah? Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan dengan rumah alhamdu, rumah pujian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali ditimpa musibah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Jadi ini yang seharusnya bagi keluarga si mayit bersabar mengucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian memuji Allah dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perlu diberikan peringatan khusus bagi kaum wanita. Silakan bersedih, silakan menangis, tapi jangan berlebihan. Wanita Yang lemah ini seringkali tidak sabar atau kurang kesabaran menghadapi kematian orang yang dia cintai. Maka ingatlah Rasulullah SAW telah bersabda An-naihatu wanita yang meratapi mayit. Meratapi mayit itu seperti yang kita jelaskan tadi. Dia menangis sambil mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia enggak sabar atau menunjukkan dia tidak terima dengan ketetapan Allah atau sambil teriak-teriak atau sambil memukul-mukul dirinya ada pula yang sampai membotak kepalanya menggundul kepalanya maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam annaihatu wanita yang meratapi mayit idza lam tatub qabla mautiha apabila dia tidak bertobat sebelum mati tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengenakan pakaian yang terbuat dari ter dari sesuatu yang panas dan jubah yang terdapat padanya penyakit-penyakit kudis atau penyakit kulit. Ya, kalau dia tidak bertobat. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menjelang wafatnya ketika beliau pingsan terlebih dahulu ada sebagian istrinya yang sampai teriak maka ketika beliau sadar beliau kemudian berkata ana bariun mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah berlepas diri darinya. Maksudnya dia nyatakan aku berlepas diri dari istriku kalau dia tidak taubat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak ketika ditimpa musibah juga wanita yang menggundul rambutnya ketika ditimpa musibah dan yang merobek-robek pakaiannya ketika ditimpa musibah. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Tetapi maksud hadis ini bukan khusus wanita yang terlarang. Laki-laki pun sama terlarang. nggak boleh melakukan seperti itu. Hanya saja dikatakan di sini wanita karena pada masa itu yang melakukan umumnya adalah wanita. Iya. Jadi ini hal-hal yang perlu dinasihatkan kepada kaum wanita ketika menghadapi musibah jangan berlebih-lebihan. Baik. Kemudian hendaklah keluarga berusaha untuk segera menunaikan wasiatnya. Menunaikan wasiatnya. Dan sebagian ulama berpendapat hendaklah hutangnya terlebih dahulu dibayarkan. Baru kemudian wasiatnya. Iya. Dan juga diperbolehkan bagi keluarganya bahkan bisa jadi diwajibkan untuk mengabarkan kematiannya kepada orang-orang yang ingin ikut mensolatkannya. Ya. Ini dianjurkan. Bukan sekedar mengabarkan kematian agar mereka ikut bersedih tidak, melainkan minta mereka ikut mendoakan atau ikut mensolatkan. Iya. Inilah ringkas hal-hal yang hendaklah dilakukan oleh keluarga mayit apabila sudah meninggal dunia. Baik. Sekarang kita akan masuki pembahasan memandikan mayit. Insya Allah nanti di akhir pembahasan kita akan uh, tunjukkan gambar yang insya Allah Taala lebih membantu kita untuk memahami. Baik. Yang pertama kita sebutkan teori-teorinya dulu, nanti di akhir pembahasan baru kita sebutkan eh, baru kita tampilkan gambarnya. Memandikan mayit termasuk fardu kifayah dan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda ketika kematian putri beliau Zainab igsilnaha talatan, atau khamsan mandikanlah dia sebanyak tiga kali atau lima kali ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh kaum muslimin sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini jadi hukumnya fardu kifayah Kemudian bagaimana dengan janin? Atau apa namanya? Iya. Anak yang lahir dalam kondisi ibunya itu keguguran, anaknya sudah meninggal dunia. Maka dijelaskan para ulama apabila anaknya itu lahir dalam keadaan meninggal dunia, keguguran sebelum empat bulan sebelum empat bulan yaitu sebelum ditiupkannya ruh maka tidak perlu dimandikan karena dia belum dianggap manusia dan juga tidak dikuburkan di pekuburan cukup ditanam di mana saja itu hanya seonggok daging bukan manusia kalau sudah ditiupkan ruh maka hendaklah dimandikan dan diurus seperti manusia pada umumnya. Jadi kalau dia keguguran sudah memasuki waktu 4 bulan, waktu ditiupkannya ruh seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Allah mengutus malaikatnya untuk meniupkan ruh pada umur 4 bulan maka dia diperlakukan seperti manusia pada umumnya baik hanya saja diperkecualikan orang yang meninggal di medan jihad itu tidak dimandikan tidak dimandikan diistilahkan dengan syahidul ma'rakah mati syahid di medan jihad dan istilah ini bukan bermakna kita memastikan dia mati syahid. Hanya saja artinya adalah dia meninggal di medan jihad. Adapun memastikan dia mati syahid itu terlarang. Sebab kita nggak tahu apakah amalannya diterima oleh Allah atau tidak. Ini hanya istilah yang dimaksudkan para ulama kalau disebut dengan syahidul ma'rakah orang yang mati di medan jihad maka tidak dimandikan tidak dimandikan iya sebagaimana yang diperlakukan terhadap para syuhada Uhud mereka tidak dimandikan dikuburkan bahkan dikuburkan dengan pakaian yang mereka gunakan dikuburkan bersama darah-darah mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika itu, la تغسله fa inna kulla jarhin كل kulla damin yafuhu miskan yaumal Jangan kalian mandikan mereka. Karena setiap luka mereka atau setiap darah mereka akan apa namanya? menyebarkan bau harum pada hari kiamat. Iya. Walaupun dia sedang junub, seperti yang terjadi pada Hanzalah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di medan jihad dalam keadaan junub. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak memandikannya. Dan sebagai pemuliaan kepadanya, para malaikat memandikannya. Subhanallah. Adapun orang yang mati syahid selain mati syahid di medan perang tetap dimandikan walaupun namanya disebut sama-sama mati syahid seperti disebutkan dalam hadis yang sahih orang yang mati karena sakit perut orang yang mati karena terkena senjata tajam tertusuk orang yang mati tenggelam orang yang mati tertimpa tembok maka mereka itu tersebut mati syahid demikian pula orang yang mati ketika membela kehormatannya dan hartanya ya membela dirinya itu juga mati syahid namun mereka tetap dimandikan yang tidak dimandikan hanyalah mati syahid di medan jihad. Baik. Adapun apabila orang itu kafir, maka tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Iya. Kalau dia kafir, bahkan tidak dikuburkan, cukup ditanam. Iya. Dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Jadi istilahnya ditanam, bukan dikuburkan. Baik. Siapa yang berhak memandikan mayit? Yang paling berhak adalah orang yang diwasiatkan. Orang yang diwasiatkan oleh si mayit. Ya. Kalau si mayit tidak berwasiat apa-apa, maka yang paling berhak untuk memandikan mayit adalah keluarganya dari keluarga ayahnya dari keluarga ayahnya Misalkan seorang anak yang meninggal, maka ayahnya yang lebih berhak. Kalau ayahnya masih ada. Kalau ayahnya masih hidup. Iya. Kalau ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya tidak ada, kakeknya. Iya. Kalau tidak ada, anaknya. Iya. Pokoknya yang lebih dekat yang lebih dekat kekerabatannya Maka dialah yang lebih berhak untuk uh, Memandikan si mayit Sebagaimana Yang memandikan Rasulullah SAW Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Dan beberapa orang kerabat beliau Iya yeah. Dan hendaklah dipilih orang yang tentunya dia mengetahui. Dia mengetahui dan yang paling tahu yang lebih bagus. Yang paling tahu dalam perkara sunnah-sunnah atau hukum-hukum mengurus jenazah. Ini karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah kerabat Rasulullah SAW yang paling tahu ketika itu. Iya. Maka beliau yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibolehkan suami istri untuk saling memandikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma darraki law mutti qabli fa fabassaltuki wa kaffantuki, thumma sallaitu alayk wa dafantuki." Tidak ada bahaya atasmu apabila kamu mati duluan maka akulah yang akan memandikanmu mengkafanimu menyolatimu dan menguburkanmu demikian pula sebaliknya dibolehkan bagi seorang wanita untuk memandikan suaminya apabila suaminya yang meninggal dunia sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya dan Aisyah radhiyallahu anha juga berkeinginan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kenapa dibolehkan kalau suami istri padahal lawan jenis? Karena tidak ada batas aurat antara laki-laki dan wanita yang suami istri. Ya, tidak ada batas aurat. Adapun yang bukan suami istri, maka sudah jelas tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh bersentuhan yang bukan mahram ketika hidup, tidak boleh melihat aurat, demikian pula ketika mati. Tidak boleh dilihat aurat. Bahkan oleh mahram sekalipun. Oleh mahram sekalipun. ada batas-batas auratnya. Ada batas-batas auratnya. Iya. Tidak dibenarkan misalkan ibu kita meninggal kemudian kita laki-laki memandikan ibu kita nggak dibenarkan. Kecuali sesama wanita, anak perempuan misalkan. Iya. Tidak boleh yang lawan jenis memandikan karena ada batas aurat. Batas aurat dengan mahram adalah batas perhiasan batas perhiasan iya hanya saja dibolehkan dibolehkan dan dilakukan oleh sebagian salaf seorang ayah memandikan putrinya sebagaimana disebutkan bahwa Abu Kilabah memandikan jasad atau jenazah putrinya. Iya. Kemudian kecuali anak kecil yang belum sampai usia tujuh tahun yang belum mengerti aurat maka ini tidak masalah baik laki-laki maupun wanita yang memandikannya iya nah kalau begitu bagaimana apabila seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita atau sebaliknya wanita di tengah-tengah laki-laki. Ya. Tidak ada yang bisa memandikannya. Ya, laki-laki meninggal dalam kondisi semuanya yang ada di situ wanita semuanya. Tidak ada laki-laki yang memandikan. Atau sebaliknya, wanita meninggal kondisi hanya laki-laki semuanya. Maka Sebagian ulama berpendapat kalau kondisinya seperti ini boleh dimandikan tapi nggak boleh dibuka pakaiannya. Namun pendapat yang sohi adalah cukup ditayamumkan. Nggak boleh dimandikan. Itu pun tayamum tidak dengan menyentuhnya secara langsung, melainkan dengan kain atau semacam kaos tangan. Iya. Jadi itu yang sahih. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Baik. Nah, sekarang kita akan memasuki tata cara memandikan. Itu hukum-hukum terkait dengan memandikan. Yang menjadi inti dalil atau dalil inti dalam pembahasan mandi ini adalah hadis Ummu Atiyah. Hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ketika kisah kematian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita, "Idsilnaha thalathan." atau khamsan atau akthar min dhalik bima'in wa sidrin mandikanlah dia sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih banyak daripada itu dengan air dan daun bidara waja'alna fil akhirati kafura dan campurkan air di bagian akhir dengan kafura. Itu adalah semacam minyak wangi. Semacam minyak wangi. Iya. Fa idza faragtunna fa'adinani. Kalau kalian sudah selesai, kabarkan aku. Falamma faragna adzannahu. Lalu kata Ummu Atiyah, ketika kami sudah selesai, kami pun mengabarkan kepada beliau. Fa'alqa ilaina hikwahu. Lalu beliau memberikan kepada kami sarung beliau. Faqal, lalu beliau bersabda, "Asy'irnaha iyyahu." Hendaklah kalian pakaikan sarung tersebut untuknya. Baik. Dalam lafaz yang lain, Nabi saw bersabda kepada mereka, "Idsilnaha witran." Mandikanlah dia sebanyak jumlah yang ganjil Dan jumlah ganjil itu minimal tiga kali Karena dalam lapas sebelumnya Mandikanlah dia tiga atau lima Dalam hadis yang lain atau tujuh Atau lebih banyak daripada itu Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain Beliau bersabda kepada para wanita tersebut Ibna'na bimayaminihinna wa al-wudu' minha mulailah dari bagian kanannya dan anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Maksudnya mulailah dengan mewudukkannya terlebih dahulu. Iya. Dalam riwayat yang lain, Ummu Atiyah berkata, "Wa masyanaha salasata Kami menyisir rambutnya menjadi tiga ikatan. Baik. Inilah hadis yang menjadi dasar hukum tentang tata cara memandikan. Iya. Kalau kita memandikan memenuhi apa yang sudah disebutkan hadis ini, insya Allah mencukupi. Baik. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana penjelasan para ulama. Dan sebagian dari yang dijelaskan para ulama adalah hal yang baik yang perlu dilakukan walaupun tidak secara khusus disebutkan di dalam sunnah. Kita berikan poin-poin tata cara memandikan. Poin yang pertama melepaskan pakaian si mayit. Melepaskan pakaian si mayit setelah sebelumnya dipersiapkan kain untuk menutup auratnya. Dipersiapkan sepotong kain seperti handuk untuk menutup bagian aurat besarnya. Ya. Kalau laki-laki dari pusar sampai ke lututnya ditutup. Di bagian atasnya, bagian bawah terbuka tidak masalah. Kan tidak terlihat. Pakaiannya dilepaskan semuanya. Itu dipahami dari ucapan para sahabat ketika mereka hendak memandikan Rasulullah SAW mereka berkata Wallahi manadri anujarridu Rasulullah SAW min thiyabihi kama anujarridu mautana am nagsiluhu wa alaihi thiyabuhu Demi Allah kami tidak tahu apakah kami harus melepaskan semua pakaian Rasulullah SAW sebagaimana kami biasa melepaskan orang-orang mati kami yang lain atau kami mandikan beliau dalam keadaan tetap memakai pakaian maka dalam kondisi seperti itu mereka tiba-tiba tertidur ya Allah tidurkan mereka kemudian ada seorang yang mengatakan kepada mereka mandikan beliau tanpa membuka pakaiannya itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adapun untuk yang lainnya dilepas sebagaimana disebutkan dalam hadis ini nujar ridu mautan sebagaimana kami melepaskan pakaian orang-orang mati kami tetapi sudah dipersiapkan pakai apa namanya semacam handuk atau sarung ya untuk menutup auratnya jadi selamanya orang yang memandikan itu tidak melihat tidak melihat aurat besarnya kecuali anak kecil yang belum berusia tujuh tahun. Iya. Jadi nanti ketika dia membersihkan auratnya itu tetap tangannya masuk ke dalam dalam kondisi dia nggak melihat, dia cukup menyiram. Ya, baik. Ini yang pertama dilakukan. Sama saja, baik sama laki-laki maupun sama wanita. Tidak boleh saling melihat aurat ketika hidup maupun ketika mati. Ketika hidup maupun ketika mati. Iya. Nabi SAW bersabda La yanzurul rajul ila auratil rajul Walal mar'a ila auratil mar'ah Seorang laki-laki tidak boleh melihat Aurat laki-laki lain Dan seorang wanita Tidak boleh melihat aurat wanita lain Iya Kemudian yang berikutnya Hendaklah wanita yang rambutnya diikat dilepaskan terlebih dahulu untuk kemudian dicuci atau dimandikan. Setelah itu, setelah selesai dimandikan, hendaklah diikat menjadi tiga. Lalu diarahkan ke bagian belakangnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Atiyah tadi. Baik. Kemudian yang berikutnya hendaklah berhati-hati secara halus secara halus di dalam memperlakukan mayit. Ada satu yang tertinggal tadi ketika mayit sudah meninggal tidak ada hadisnya secara khusus tetapi para ulama ahli fikih menyebutkan untuk kemaslahatan si mayit, yaitu apa? Dilemaskan persendiannya. Ya, ketika dia sudah meninggal tadi, sesaat setelah dia meninggal, dilemaskan persendian-persendiannya. Supaya nanti ketika dimandikan dia tidak menjadi kaku. Ya, dilemaskan dengan cara digerakkan seperti ini, persendian ini digerakkan seperti ini. Ya, Demikian pula kakinya Supaya nanti tidak kaku Memang itu tidak ada hadisnya Tapi itu untuk kemaslahatan si mayit Secara umum kan ada dalil umum Untuk kemaslahatan si mayit Iya Demikian pula Hendaklah dengan lembut Ini juga tidak ada dalil khusus Ada dalil umum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada satu perkara kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah dia dihilangkan dari satu perkara kecuali dia akan menjelekkannya. Apalagi uh, terhadap mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara khusus kasru idamil mayyit ka kasrihi hayyan memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika hidup dosanya sama iya jadi pelan-pelan kemudian hendaklah dicampurkan bersama air itu sidur, bidara kalau nggak ada bidara sabun kalau nggak ada daun bidara pakai sabun. Iya. Dan yang semisalnya. Itu tujuannya untuk lebih membersihkan. Bukan untuk wangian, wangian nanti terakhir. Ya, untuk lebih membersihkan. Karena Nabi SAW bersabda, naha bima'in wasidrin." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Jadi dicampur. Iya dan hendaklah airnya dingin kecuali apabila ada satu kemaslahatan dengan air panas misalkan untuk menghilangkan satu kotoran yang tidak mungkin hilang kecuali dengan air hangat. Jangan air panas mendidih. Air hangat. Kemudian yang berikutnya mulai memandikan. Mulai memandikan dimulai dengan bagian kanan. Dimulai dengan bagian kanan dan tempat-tempat wuduknya. Setelah berniat dan mengucapkan bismillah. Iya. Itu urutan yang disebutkan dalam hadis. Ibda'na bimayamihinna bimayaminihinna wa mawadhi'il wudu' minha. Mulailah dari bagian kanan dan tempat-tempat wuduknya. Namun dijelaskan para ulama maksud hadis ini adalah wudukkan terlebih dahulu. Wudukkan terlebih dahulu setelah orang yang mau memandikan ini tentunya dia berniat karena ini ibadah. Dia harus berniat dan dia mengucapkan bismillah sebagaimana orang yang wuduk mulai dengan bismillah. Dia wudhukan terlebih dahulu. Iya. Seperti ketika dia berwuduk ketika hidup ketika wudhu untuk sholat. Hanya saja untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung diganti dengan dia apa namanya e, memasukkan tangannya cukup dua jarinya setelah dibungkus dengan kain dan dibasahkan ya dibungkus dua jari atau satu jari yang cukup kemudian dibasahkan lalu membersihkan mulutnya dan hidungnya. Jangan disiram air di sana. Ya. Itu sama dengan hadis tadi. Bisa menyakiti mayit, hukumnya sama menyakiti ketika dia hidup. Baik. Jadi caranya seperti itu. Ya. Tangan kita, tangan kita. Nah. Bukan tangan mayit. Jadi tangan kita sudah di pakaikan kain lalu dibasahkan dengan itulah kita membersihkan mulutnya dan hidungnya termasuk gigi-giginya baik Nah, berikutnya adalah mulai memandikannya. Dimulai dari bagian kanan dan dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Iya. Mulai kita mandikan dengan air yang sudah tercampur daun bidara itu tadi atau dengan air yang tercampur dengan sabun. Bersihkan bagian kepalanya terlebih dahulu. Dan hati-hati bersihkan dengan lembut. Iya. Dan pastikan air sampai ke kulit kepalanya. Ya, rambutnya dan kulit kepalanya. Sebagaimana ketika mandi wajib. Baik. Setelah kepala selesai, maka cucilah jasadnya dimulai dengan bagian kanan. Dimulai dengan bagian kanan. Ya, mulai dari leher ke bawah bagian kanannya terlebih dahulu. Mulai dari leher disiram terus sampai ke kakinya. Iya. Sambil digosok, digerakkan untuk membersihkannya. Bagian depan terlebih dahulu. Kemudian bagian belakangnya. Baru kemudian bagian kiri. Bagian kiri depan, baru kemudian bagian belakangnya. Jadi sama seperti yang dilakukan pada bagian kanan tadi. Kanan depan, kanan belakang, kemudian kiri depan, kiri belakang. Iya. Sampai ke bagian kaki. Sudah selesai. Kemudian bagi wanita diikat rambutnya menjadi tiga. Ya, kalau sudah selesai semuanya, diikat rambutnya menjadi tiga bagian atau dikepang tiga, lalu diletakkan di bagian belakangnya. Iya. Nah, uh, ini dilakukan minimal tiga kali, minimal tiga kali, minimal tiga kali kalau merasa belum cukup, masih kotor, maka tambah jadi lima kali. Walaupun empat kali sudah cukup, jadikan lima kali. Karena tadi kan kata Nabi SAW, mandikanlah sejumlah yang ganjil. Lima kali belum cukup, jadikan tujuh kali. Walaupun lebih, tidak masalah. Sampai bersih. Sampai bersih. Dan ingat, Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan basuhan terakhir bercampur dengan kafur, yaitu minyak wangi. Ya. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, tidak boleh dipakaikan wewangian. Ya. Ini pengecualian. Tidak boleh dipakaikan wewangian. Selain itu, basuhan yang terakhir air yang sudah dicampur dengan kafur, minyak wangi. Iya. Barangkali itu yang dimaksud. Iya, Kapur barus. Iya. Tapi kalau kita baca keterangan para ulama, maksudnya sesuatu yang wangi. Kalau kapur barus itu wangi, tidak masalah pakai itu. Ya. Dan juga disebutkan para ulama, Baunya itu tidak disukai oleh apa namanya? hewan-hewan yang suka terbang-terbang itu. Sehingga hewan-hewan gak mendekati dia. Jadi itu dua fungsinya. Agar dia wangi dan hewan-hewan ini gak suka mendekat. Ya, hasyarat apa namanya? serangga. Baik. Gimana Pak? Yang terakhir yang tujuh, iya betul. Masuk dalam tujuh itu. Jangan menjadi delapan, jangan. Ya, masuk dalam tujuh yang terakhir. Ya. ya. kalau lima, ya li, yang yang kelima berarti. Baik. Kemudian ada bagian yang disebutkan para ulama walaupun tidak ada dalam hadis tadi. Yaitu sebelum dimandikan Ya, kita utamakan menjelaskan hadis dulu ya. Tambahan-tambahan dari para ulama untuk kemaslahatan mayit. Sebelum dimandikan, mayit itu diangkat setengah duduk. Lalu diusap perutnya dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang sekiranya sudah ada di uh, depan duburnya bisa keluar. Maksudnya apa? Untuk kemaslahatan si mayit, jangan sampai ketika nanti dia sudah mau disolatkan, kotorannya keluar. Makanya sebelum dimandikan, kotorannya dikeluarkan dulu. Ya, sekali lagi ini tidak disebutkan dalam hadis, hanya saja ini sesuatu yang baik karena berkaitan dengan kemaslahatan dan masuk dalam kategori membersihkan, iya kan? Iya. Baik. Kemudian apabila keluar kotorannya disiram. Dibersihkan kemaluannya, dibersihkan kemaluannya dan bersihkannya kemaluannya itu dalam kondisi tetap tertutup. Jadi kainnya tidak dibuka, tangan kita membersihkan di dalam kemaluan. Dan sebelum itu kita hendaklah menggunakan kaos tangan. Itu juga tidak disebutkan dalam hadis tadi, namun dipahami dari hadis-hadis yang lain, yaitu kita tidak boleh menyentuh aurat seseorang. Maka harus pakai alat untuk menghalangi. Iya. Jadi walaupun tidak disebutkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memandikan anaknya tadi, namun itu dipahami dari hadis yang lain, dari riwayat yang lain. Jadi pakai kaus tangan, jangan langsung. Baik. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang kukunya. Apakah perlu dipotong? Pendapat yang sahih itu perlu dipotong karena itu juga demi kemaslahatan si mayit supaya penampilannya makin bersih dan juga untuk membersihkan kotoran. Demikian pula kumisnya hendaklah dipotong apabila sudah melewati bibirnya, dipotong. Adapun bulu kemaluannya ini tidak perlu Pendapat yang kuat tidak perlu karena juga tidak terlihat dan tidak boleh bagi yang memandikan untuk melihat kemaluannya untuk memeriksa tidak boleh. Ya. Pendapat yang kuat insya Allah tidak perlu untuk dipotong bulu kemaluannya karena tidak terlihat. Baik. Waktu terbatas ya, kita agak singkat-singkat ini Insya Allah. Jadi selesai memandikan. Yang berikutnya mengkafani mayit. Mengkafani mayit hukumnya termasuk fardu kifayah dan Ulama menjelaskan biaya mengkafani mayit demikian pula biaya-biaya yang lain memandikan menguburkan dan lain sebagainya yang terkait dengan mayit maka itu diambil dari harta si mayit dari harta si mayit iya Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika meninggal seorang sahabat, "Wa kafinuhu fi thawbayh." Kafanilah dia dengan menggunakan dua pakaiannya. Dan itu lebih didahulukan daripada membayar hutangnya. Kalau dia tidak punya harta, maka diambil dari orang yang ketika hidup wajib menafkahinya. Misalkan istri berarti dari suami. Kalau anak berarti dari orang tua. Ya. Kalau orang-orang yang wajib menafkainya ini juga tidak punya harta, maka negara wajib membiayai, yaitu dari baitul mal, dari kas negara. Baitul mal itu artinya kas negara. Ya. Baik. Kemudian sifat kafan atau bentuk kafan. Kafan laki-laki disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyah bidun sahuliyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan tiga kain yang berasal dari Yaman dari daerah yang disebut Sahul Sahuliyah warna putih min kursuf yang terbuat dari katun laisa fihinna qamisun wala imamah beliau tidak mengenakan komis tidak pula sorban ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim ya jadi inilah sifat kain kafan. Warna putih, warna putih, tiga lembar, warna putih tiga lembar yang mencukupi untuk menutupnya. Tidak menggunakan komis ataupun sorban. Itu kain itu sudah menutupi seluruh tubuhnya sampai ke kepala. Kecuali orang yang ihram nanti Insya Allah akan datang penjelasannya. Iya. Hanya saja disunahkan salah satu dari tiga pakaian ini bergaris-garis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tufi ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbi habirah. Apabila meninggal salah seorang dari kalian dan dia memiliki kemampuan hendaklah dikafankan pada pakaian yang bergaris-garis. Ya. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Dahud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi dari tiga pakaian tersebut salah satunya bermotif bergaris-garis. Iya, semuanya model selimut. Tidak ada yang membentuk tubuh. Iya. Semuanya model selimut. Baik. Dan disunahkan putih walaupun tidak wajib. Walaupun tidak wajib. Boleh saja kalau nggak ada putih, warna lain tidak masalah. Hanya yang afdol adalah putih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian kalian yang putih karena itu sebaik-baik pakaian kalian dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan pakaian putih atau dengan kain putih. Ulama menjelaskan ini yang afdol walaupun tidak wajib dan tidak merupakan syarat. Baik. Kemudian hendaklah uh, tiga pakaian ini atau tiga kain ini di tajmir. Tajmir itu di apa? Iya, minyak wangi tapi ini dari bakhur. Minyak wangi yang dibakar, kemudian asapnya mengeluarkan wangi. Apa namanya itu? Hah? Gaharu. Ya. Dengan cara seperti itu. Kalau tidak ada, tidak memungkinkan, pakai minyak wangi biasa. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida ajmar, ida mayit fa faajmiruhu thalathan." Apabila kalian mengenakan wewangian bagi mayit, maka apa namanya sampai tiga kali yaitu di asapi dengan wangian sampai tiga kali iya kecuali orang muhrim tadi itu yang berihram ya sebagaimana ketika dia hidup nggak boleh pakai minyak wangi ketika ihram nggak boleh pakai minyak wangi kalau dia mati dalam keadaan seperti itu juga nggak boleh iya Permasalahan apabila seseorang tidak mendapati kain kafan yang menutupi seluruh tubuh. Maka dalam kondisi seperti ini ini mungkin kalau di negeri kita insya Allah jarang terjadi. Mungkin hampir mustahil ya. ya. Tapi mungkin saja di daerah-daerah perang kondisi-kondisi darurat nggak ada kain kafan atau ada tapi nggak mencukupi maka yang ditutup yang paling utama adalah bagian atas. Sedangkan bagian bawah bisa dengan digantikan dengan uh, dedaunan. Kalau di masa Nabi SAW ada yang disebut dengan daun idkhir. Kalau tidak ada itu, maka daun yang lain, mungkin daun pisang digunakan untuk menutup bagian bawahnya. Misalkan kalau terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap uh, jasad Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Iya. Nah, khusus untuk muhrim. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Kalau yang haram dinikahi namanya mahram. Iya. Untuk muhrim, orang yang meninggal dalam keadaan sedang berihram dan ini termasuk mati syahid dan husnul khatimah mati ketika sedang berihram beribadah haji ataupun umrah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika meninggal seorang sahabat waktu ihram igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbain mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan dua pakaian. Jadi khusus muhrim dua pakaian yang dia gunakan ketika berihram itu. Jadi enggak ditambah lagi sampai tiga. Yang khusus. Iya. Wala tuhammiru ra'sahu dan jangan kalian menutup kepalanya. Jadi enggak sampai ke kepala. Kalau dia bukan orang yang meninggal dalam keadaan ihram, ditutup semuanya sampai kepala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah yulabbi." Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan apa? bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Jadi itu khusus. Demikian pula ada kekhususan bagi orang yang mati syahid di medan jihad. Orang yang mati syahid di medan jihad. Maka mereka dibiarkan saja dengan pakaian yang dia gunakan ketika berjihad itu. Jadi ini khusus nggak dikafani, nggak dikafani. Mereka tidak dimandikan, tidak pula dikafani. Iya. Sebagaimana yang diperlakukan terhadap syuhada Uhud. Walaupun boleh saja dikafani, karena ketika itu ada sebagian yang dikafani seperti Hamzah radhiyallahu anha dan salah seorang sahabat Ansar dikafani. Iya. Jadi boleh dikafani, boleh tidak. Tapi nggak boleh dimandikan. Itu untuk orang yang mati syahid. Baik. Nah, sekarang permasalahan kafan wanita. Kafan wanita. Sebagian ulama berpendapat kafan wanita itu ada lima pakaian. Yang pertama sarung, yang kedua jubah, yang ketiga kerudung, yang keempat dan kelima seperti laki-laki. Artinya kain selimut. Tetapi hadisnya doaif, Hadisnya doaif dikeluarkan Imam Abu Daud dengan sanad yang doif. Yang sahih insyaallah kafan kaum wanita sama dengan kaum laki-laki. Ya, karena hadisnya doif. Kalau ada yang berpendapat hadisnya sahih dan menggunakan seperti itu ya tidak apa-apa karena dia berkeyakinan hadisnya sahih. Dan banyak ulama yang berpendapat memang seperti itu. Iya. Tapi siapa yang menganggap hadisnya doif dan menyamakannya dengan laki-laki, maka uh, juga tidak apa-apa. Bahkan mungkin lebih afdol. Ya. Karena memenuhi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Baik. Jadi sampai di sini pembahasan kafan. Kemudian setelah dimandikan, di kafani. Setelah memandikan dikafani Maka Jenazahnya diangkat Dan diiringi Sampai ke tempat sholatnya Ini juga ibadah yang sangat agung Mengangkat jenazah Atau tidak ikut mengangkat Tapi turut mengiringi Dari mulai dia Dari rumahnya setelah dimandikan Sampai ke tempat sholatnya kalau kita lanjut sampai ke kuburannya maka pahalanya lebih besar. Dan itu termasuk kewajiban kita, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Di antaranya adalah mengiringi jenazahnya. Dan di antara manfaatnya untuk kita adalah mengingatkan kematian, mengingatkan kita bahwa kita kelak akan seperti itu sehingga kita harus mempersiapkan diri. Iya. Dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan disunahkan disunahkan apabila memungkinkan mayit itu dibawa oleh empat orang di atas pundak-pundak mereka dengan keranda. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah Wahtamalah rijal ala a'naqihim. Apabila jenazah itu sudah diletakkan, yakni sudah siap dibawa, kemudian para lelaki membawa mereka di atas eh, pundak-pundak uh, mereka. Ini yang sunnah. Iya. Kalau memungkinkan. Ya. Hanya saja kadang ada kondisi tidak memungkinkan. Saking banyaknya orang, ya, sehingga tidak memungkinkan. Dan itu yang disunahkan sampai di kuburan sekalipun. Kecuali ada hal yang darurat. Misalkan sangat jauh tempatnya. nggak mungkin berjalan kaki. Namun yang disunahkan adalah uh, mengangkat di apa namanya? pundak kita dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Ini yang disunahkan. Dan yang membawa laki-laki Walaupun yang meninggal adalah seorang wanita Yang membawanya adalah laki-laki Ini disunahkan Dan ini lebih afdol Dan lebih bisa menjadi nasihat Ya kan Orang berjalan pelan-pelan Ya, maksudnya tidak pelan banget Tidak juga cepat sekali Sedang Kemudian disaksikan oleh orang-orang di jalan Itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka Dibanding lewat begitu saja sangat cepat dengan kendaraan Iya kecuali uh, dalam kondisi kuburannya jauh atau tempat yang di, tempat solatkannya jauh maka boleh pakai kendaraan iya kalau dekat nggak boleh hendaklah dengan berjalan kaki baik bahkan sebagian ulama memperingatkan dengan keras ya membawa jenazah dengan mobil ya karena memang itu bukan adat kaum muslimin bukan adat kaum muslimin Iya. Hanya saja itu dibolehkan apabila memang kondisinya darurat, ya kuburannya sangat jauh, nggak mungkin berjalan kaki ke sana, atau mungkin tapi sangat berat. Baik. Jemaah sekalian pahalanya sangat besar Kita mengikuti jenazah, mengiringi jenazah Sampai dia disolatkan Dan lebih besar lagi sampai dia dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaidal janazah min baitiha hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa menyaksikan jenazah dari rumahnya sampai disolatkan atasnya, maka dia mendapatkan satu qirat. "Wa man syaidaha hatta tudfan falahu qiratan minal ajr." Barang siapa menyaksikannya sampai dia dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wa mal qiratan?" Wahai Rasulullah, apa itu dua kirat? Qala mithlul jabalain al-azimain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, kullu qiratin mithlu Uhudin. Setiap satu kirat seperti sebuah gunung Uhud. Subhanallah, pahalanya sangat besar sekali. Akan tetapi kaum wanita dilarang mengiringi jenazah. Kaum wanita dilarang mengiringi jenazah. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang mengikuti jenazah. Namun larangan ini tidak ditekankan atas kami. Iya. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan haramnya haramnya wanita mengiringi jenazah. Sebagian ulama mengatakan makruh karena Ummu Atiyah mengatakan tidak ditekankan. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu hanyalah dari uh, pemahaman Ummu Atiyah dari ijtihad beliau. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hukum asalnya larangan itu adalah haram. Iya. Adapun mensolatkan dianjurkan bagi laki-laki dan wanita. Hanya saja mengiringi jenazah itu tidak dibolehkan bagi kaum wanita. Iya. Dan wanita bisa mensolatkan misalkan di rumah. Iya. Allah taala nanti akan datang pembahasan masalah solat. Kemudian ulama juga menjelaskan tentang posisi kita ketika berjalan mengiringi jenazah. Iya. Apabila kita berjalan mengiringi jenazah, maka dibolehkan kita berjalan di hadapannya, di depannya atau di belakangnya ataupun di samping kiri dan kanan. Namun yang lebih afdol adalah di samping kanan. Ya. Dan yang lebih afdol adalah dengan berjalan kaki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki ketika mengiringi jenazah dan ketika beliau ditawarkan untuk naik kendaraan beliau tidak mau karena kata beliau innal malaikata kana tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshun sesungguhnya malaikat berjalan maka saya tidak ingin naik kendaraan sementara malaikat berjalan kemudian setelah balik dari kuburan beliau ditawarkan naik kendaraan beliau naik Lalu mereka beliau berkata, "Falamma dhahabu tu, Malaikat sudah pergi, aku pun naik. Iya. Dan tidak terlarang kalau kita naik kendaraan. Hanya saja yang lebih afdal berjalan. Tidak terlarang orang yang mengiringi jenazah tidak terlarang untuk e, menaiki kendaraan. Hanya saja posisinya di belakang jenazah, jangan di depannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi haitsu sya'a minha orang yang berkendara eh, berjalan di belakang jenazah sedangkan yang berjalan boleh di mana saja hanya saja yang afdol di belakang baik kemudian jemaah sekalian beberapa adab ketika mengiringi jenazah dilarang keras mengiringi jenazah dengan sesuatu yang berasap ya atau bahkan api bara yang berasap atau api ini dilarang keras Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tutabba'ul janazah sautin wala narin tidak boleh mengiringi jenazah dengan suara maupun dengan api iya Demikian pula dikatakan oleh Amr bin As. Ini wasiat sahabat sebelum mati. Fa idza ana mitu fala tashabni naihatun wala narun. Kalau aku mati, aku berpesan kepada kalian, jangan mengikuti aku wanita yang meratapi mayit, jangan pula ada api yang bersamaku. Ya. Api diiring bersama kekuburan. Artinya apa? Gak boleh merokok. Ya. Gak boleh merokok. Ya. Itu kan api sudah jelas. Ya. Apalagi sedang ibadah, sedang ibadah sambil bermaksiat, ya merokok. Bukan hanya bermaksiat merugikan dirinya, merugikan orang lain. Ya. Merugikan orang lain. Ini dosanya lebih besar kalau menzolimi orang lain. Dan kelak orang yang dizolimi dengan asap rokok itu akan mengambil pahala Solat, puasa dan zakat orang yang menzoliminya Kalau dia nggak punya pahala itu Dosa-dosanya ditimpakan kepadanya Hati-hati, itu bukan dosa kecil Demikian pula dalam hadis tadi dikatakan Tidak dengan suara Artinya apa? Kalau mau berzikir Silakan berzikir tapi tidak mengangkat suara Dan tidak ada zikir khusus Tidak ada zikir khusus tidak ada bacaan khusus ketika apa namanya berjalan untuk mengiringi jenazah. Bahkan yang seharusnya diam dan merenungkan, mengingat mati. Ya, ini saat-saat kita mengambil pelajaran. Ya. Makanya salah besar kalau mereka mengiringi jenazah sambil teriak-teriak walaupun yang diteriakan adalah zikir Ya, zikir nggak boleh diteriakkan. Berzikir dengan suara yang pelan. Allah tidak tuli. Ya, kenapa teriak-teriak? Apalagi kalau zikirnya rame-rame, satu suara berjemaah, juga tidak ada contoh cara berzikir seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sehabis solat, tidak pula kapan dan dimanapun. Iya. Demikian pula tidak juga dianjurkan untuk mengatakan asyhadu lahu, persaksikan untuknya. Ya, atau menanyakan kepada jemaah, apakah dia orang baik? Ya. Baik, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ucapan seperti ini. Ya. Yang lebih parah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, adalah mengiringi jenazah dengan alat-alat musik. Nah, subhanallah, dalam lembaga-lembaga tertentu ini sudah jadi upacara mereka. Ini tidak dibenarkan. Ya, ini bukan upacara adat atau upacara kenegaraan, bukan. Ini ibadah. Nggak boleh ditambah-tambahi dengan apapun. Sama saja. Dia seorang prajurit, dia orang biasa sama pelaksanaannya, nggak ada bedanya. Yang membedakan mereka hanya ketakwaan. Dia seorang pahlawan, dia orang biasa, sama saja. Ya. Dan itu termasuk tradisi orang-orang kafir. Kemudian hendaklah termasuk adab hendaklah orang-orang yang mengantar jenazah ini tidak duduk sebelum jenazahnya diletakkan sebelum jenazah jenazahnya diletakkan sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam eh, hadis Abu Sa'id Al-Khudri faman tabi'aha fala taq'ud hatta tuwada siapa yang mengikuti jenazah janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan baik diletakkan ketika akan disolatkan ataupun diletakkan ketika di kuburan ya baik ini beberapa adab ketika mengiringi jenazah. Sekarang kita akan masuk pembahasan sholat jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah dan keutamannya, seperti yang kita sebutkan tadi mendapatkan satu kirot pahala kalau sampai dikuburkan mendapatkan dua kirot dan juga akan menjadi sebab si mayit mendapatkan ampunan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi au yusalla alaihi au yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u lahu fihi Tidak ada seorang mayit pun yang disolatkan oleh umat dari kalangan muslimin yang mencapai 100 orang. Seluruhnya mendoakan ampunan baginya kecuali dia akan diampuni dengan sebab doa mereka. Ini disebutkan jumlah 100. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. Tetapi ada juga hadis sahih Diriwayatkan Imam Muslim juga minimal 40. Minimal 40 yang menyolatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali Allah akan memberi syafaat kepada dia melalui mereka maksudnya Allah akan mengabulkan doa mereka dengan syarat 40 orang yang bertauhid yang tidak menyekutukan Allah ya ini sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid baik Ini hadis-hadis yang merupakan anjuran untuk disolatkan. Dan tentu kita dapat pahala besar karena kita menjadi sebab dia mendapatkan ampunan. Iya. Kemudian posisi berdiri imam. Apabila mayitnya adalah laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sejajar dengan kepalanya. Apabila mayitnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan perutnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati mayit laki-laki sejajar kepalanya dan wanita sejajar perutnya. Baik. Ini pendapat yang benar berdasarkan hadis yang sahih. Demikian pula disunahkan untuk membuat saf sebanyak tiga saf. Sebanyak tiga saf. Walaupun satu saf tidak penuh, tapi memungkinkan untuk buat tiga saf, maka hendaklah buat tiga saf. Kalau penuh lebih bagus, lebih banyak lebih bagus tentunya. Ini minimalnya maksudnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujab." Tidak ada seorang muslim pun yang mati kemudian dia disolatkan oleh tiga saf kaum muslimin kecuali menjadi wajib. Maksudnya dia akan mendapatkan ampunan. Iya. Apabila terdapat jenazah lebih dari satu. Lebih dari satu. Boleh disolatkan satu-satu, boleh juga disolatkan sekaligus. Apabila disolatkan sekaligus dan semuanya adalah kaum lelaki, maka mereka uh, diletakkan di hadapan imam secara berurutan. Yang paling dekat dengan imam adalah orang yang paling soleh yang paling banyak mengetahui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Tetapi kalau yang disolatkan adalah laki-laki dan wanita, maka kaum lelaki yang lebih dekat dengan imam, walaupun anak kecil, walaupun anak kecil, yang laki lebih dekat dengan imam. Iya. Dibolehkan juga bagi kaum wanita untuk ikut mensolati jenazah Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian di mana tempat solat. Boleh solat di masjid, tetapi yang afdol adalah mengkhususkan tempat khusus di samping masjid, di dekat masjid, karena itulah tempat solat jenazah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kadang sekali beliau mensolatkan di dalam masjid. Ya. Artinya itu boleh. Hanya saja yang lebih afdol ada tempat khusus untuk solat jenazah. Ya. Dan diperingatkan para ulama dengan keras apabila jenazah sudah masuk ketika kaum muslimin akan melakukan solat wajib maka solat wajib terlebih dahulu Lalu jenazahnya sudah diletakkan di bagian depan. Itu salah besar karena hadis-hadis tentang larangan keras solat menghadap kuburan. Iya. Jadi jangan diletakkan di bagian depan. Kalau kita mau solat uh, wajib terlebih dahulu. Iya. anak-anak juga disolatkan. Maksudnya anak kecil yang meninggal juga disolatkan. Demikian pula janin yang keguguran disolatkan apabila sudah lewat dari empat bulan itu tadi sudah ada ruh padanya. Ada juga disebutkan para ulama bagi para pelaku dosa para pelaku maksiat, ahlul bid'ah dan semisalnya hendaklah para tokoh baik tokoh pemerintahan maupun tokoh agama tidak ikut menyolatkan tetapi bagi kaum muslimin yang lain tetap wajib menyolatkan sebagai pelajaran baginya sebagai pelajaran baginya iya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri tapi beliau perintahkan para sahabat untuk menyolatkannya. Iya. Adapun orang yang mati syahid, ada riwayat Nabi SAW menyolatkan dan riwayat yang lain beliau tidak menyolatkan. Jadi dua-duanya boleh. Orang yang mati syahid boleh disolatkan, boleh tidak. Maksudnya di sini syahid dalam peperangan. Mati di medan jihad. Adapun yang mati syahid selain itu seperti sakit perut atau tertimpa benda padat, tertimpa tembok dan semisalnya, maka tetap disolatkan. Mati apa? Mati melawan takdir. Pertama, ucapan seperti ini kurang pas. Semua orang mati itu sudah takdir Allah, nggak mungkin dia melawan takdir. Iya, Pak. Sudah jelaskan insya Allah. Cuman kita kritisi dulu ungkapan ini. Mati melawan takdir. Ini ucapan berbahaya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melawan takdir. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melawan takdir. Ya. Segala sesuatu tunduk di bawah kehendak Allah. Enggak ada satupun yang bisa melawan takdir. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman, hati-hati. Jangan salah ucap kita. Orang bisa merubah takdir, melawan takdir. Rusak rukun imannya. Ya. Beriman kepada takdir Allah. Segala sesuatu ditentukan dengan takdir Allah. Termasuk orang yang mati bunuh diri, itu sudah takdir Allah. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia enggak melawan takdir, tetapi yang dia lawan adalah syariat Allah. Iya. Syariat Allah yang mengharamkan dia mati bunuh diri. Kalau memang sudah ajalnya, tinggal sebabnya saja yang berbeda-beda. Ya, kalaupun dia nggak mati bunuh diri, kalau sudah ajalnya dia pasti mati. Ya, hanya sejak sebabnya yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah kita jelaskan, orang yang mati bunuh diri ini termasuk pelaku dosa besar dan pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mau mensolatkan, Tetapi beliau perintahkan para sahabat mensolatkan. Sehingga ulama menjelaskan pelaku dosa besar ini tokoh agama dianjurkan tidak ikut mensolatkan. Adapun yang lainnya tetap sholat. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada yang lain. Nanti kalau kamu mati seperti ini, Pak Kiai nggak mau sholatkan, iya kan? Memberi pelajaran, iya. Baik. Namun itu memperhatikan masalah dan mudarat. Adapun tentang sholat gaib, pendapat yang benar adalah kalau dia belum disolatkan, maka dianjurkan sholat gaib. Kalau dia sudah disolatkan, tidak perlu lagi sholat gaib. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sholat gaib untuk Najasyi karena dia meninggal di negeri kafir sedangkan para sahabat yang lain yang meninggal di negeri kafir eh, apa di, di negeri kaum muslimin ataupun di negeri kafir tapi sudah disolatkan maka tidak lagi disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyolatkan orang kafir sangat terlarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih." Jangan kamu salat untuk salah seorang dari mereka yang mati selama-lamanya. Jangan pula kamu berdiri di kuburnya, yaitu untuk mendoakan sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun kerabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka lin nabi wal amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabatnya yang terdekat. Demikian pula anak-anak kaum musyrikin tidak disolatkan. Ya. Hukumnya mereka di dunia sama dengan hukum orang tuanya. Walaupun di akhirat bisa saja bisa apa namanya di akhirat uh, ulama menjelaskan orang-orang yang belum sampai hujah kepadanya maka mereka akan diuji di akhirat. Tapi hukum mereka di dunia maka kita anggap kafir, tidak disolatkan. Dan dibolehkan solat di kubur ketika dia sudah dikuburkan apabila belum sempat seorang yang misalkan baru datang terlambat mau mensolatkan belum sempat solat boleh baginya untuk solat di kubur ya dan itu satu-satunya solat yang dibolehkan di kubur adapun solat wajib yang lain ataupun solat sunnah dilarang keras melakukannya di kubur dan itu termasuk tasyabbu kepada orang kafir serta pintu salah satu pintu terbesar yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Iya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "La tusallu ilal kubur, wala la tajlisu 'alaiha." Jangan kamu salat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya boleh kita solat kecuali pekuburan dan WC. Ya. Jadi itu satu-satunya solat yang dibolehkan dikubur. Orang yang belum sempat solat kemudian sudah dikubur jenazahnya, boleh dia solat di kuburan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang kita akan memasuki sifat salat jenazah. Yang pertama takbir Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali empat takbir empat takbir. Ada juga riwayat yang sahih lima takbir. Tujuh takbir dan sembilan takbir. Ya. Namun yang paling sahih empat takbir. Yang selebihnya itu ada yang sahih, ada yang doif, ada yang dikhilafkan para ulama. Ya. Ya jumhur ulama berpendapat empat takbir. Dan itu jumlah minimal Jumlah minimal Baik Apakah mengangkat tangan bersama takbir ini? Ini ulama juga berbeda pendapat Ya Insya Allah kalau nggak selesai kita lanjut sedikit setelah dur ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan. Memang tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat tangan, tetapi terdapat riwayat yang sahih dari sebagian sahabat bahwa mereka ketika sholat ketika sholat Jenazah bertakbir seraya mengangkat tangan seperti mengangkat tangan dalam solat yaitu telapak tangan diarahkan ke arah kiblat sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga ya telinga bagian paling bawahnya ya yang sahih insyaallah boleh mengangkat tangan karena terdapat riwayat yang sahih dari para sahabat Seperti Dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengangkat tangan setiap takbir pada solat jenazah. Iya. Dan Ibnu Umar tidaklah melakukannya kecuali berdasar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadis mauquf tetapi dengan hukum marfu' karena ini adalah ibadah yang tidak mungkin sahabat melakukan berdasarkan pendapatnya melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun tidak mengapa kalau seseorang berpendapat saya nggak akan tangan karena tidak ada hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam permasalahan ini ada keluasan. Ada keluasan. Siapa yang berpendapat tidak ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak mengangkat tangan, tidak apa-apa. Siapa yang berpendapat itu sunnah karena sahabat melakukannya, tidaklah dia melakukan kecuali mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak apa-apa. Baik. Dan juga tidak ada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istiftah. Ya. Walaupun jumhur ulama berpendapat disyariatkan membaca istiftah. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat cukup takbir, kemudian isti'adzah, kemudian membaca bacaan Al-Fatihah. Iya bacaan Al-Fatihah setelahnya. Ini takbir yang pertama. Membaca surat Al-Fatihah. Jadi takbir isti'adah langsung membaca surat Al-Fatihah tanpa istiftah. Iya. Intinya ulama ada perbedaan pendapat Jumhur ulama menganjurkan baca istiftah dan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak berpendapat istiftah. Ya. Dan yang dibaca hanyalah surat Al-Fatihah. Tidak ada surat setelahnya. Beda dengan solat wajib yang lain atau solat sunnah yang lain. Jadi tidak ada bacaan solat, uh, tidak ada bacaan surat setelahnya. Iya. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi hanya Al-Fatihah. Kemudian pada takbir yang kedua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasyahud. Itu salawat yang paling sempurna yang paling afdal yang biasa kita baca ketika tasyahud iya kemudian setelah takbir yang kedua eh, afwan yang yang ketiga mendoakan mayit mendoakan mayit Adapun setelah takbir yang keempat, sebagian ulama juga berpendapat mendoakan, sebagian yang lain cuma diam sejenak lalu langsung salam. Iya. Jadi intinya ketiga dan keempat boleh untuk mendoakan mayit. Terutama yang ketiga. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga mendoakan mayit, yang keempat boleh juga ditambah dengan doa untuk mayit dan boleh langsung salam. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang eh, pada takbir yang ketiga adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعيده من عذاب القبر أو من عذاب النار Ini diantara doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdapat doa-doa yang lain Nanti bisa dilihat di dalam kitab uh, di antaranya yang bagus Hisnul Muslim min Adzkaril Kitab was Sunnah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Iya. Tidak dijaharkan, dipelankan. Iya. Tidak dipelan tidak dijaharkan. Jadi dalam sholat jenazah dipelankan bacaannya, tidak dijaharkan. Iya. Dan baca masing-masing. Baik imam maupun makmum. Iya. Hah? Belum hafal doanya. Berusaha untuk menghafal. Ya. Makanya ada buku bagus itu, buku saku Hisnul Muslim min adzkaril Kitab was Sunnah. Doa-doa dari Al-Qur'an dan Sunnah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini buku di antara buku bagus doa-doa. Baik. Uh, kalau mau yang lebih tebal Fikhul Ad'iyati wal Adhkar karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini lebih tebal, lebih luas dan lebih men, apa namanya? lebih mencakup banyak sekali faidah. Kalau mau yang singkat itu tadi buku saku. Iya. Kalau misalkan nggak hafal sama sekali ya berdoakan doakan saja sesuai yang dia bisa. Allahumma lahu, ya Allah ampunilah dia. Kalau memang nggak hafal sama sekali. Ya, intinya diisi dengan doa. Namun yang seharusnya dia baca seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir salam Ulama berbeda pendapat apakah salamnya satu atau dua Salamnya satu atau dua Iya. Pendapat yang sahih insyaallah dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh dengan satu salam atau dengan dua salam. Iya. Dengan satu salam atau dengan dua salam. Kedua-duanya diriwayatkan dari para sahabat melakukan satu salam dan dua salam ketika solat jenazah. Baik. Yang sahih insyaallah dua-duanya boleh. Satu salam atau dua salam. Kita akan masuk insyaallah bagian yang terakhir yaitu menguburkan mayit. Masih berapa menit lagi waktu? Berapa? lima menit. Berarti habis zuhur aja ya. Iya, Insya Allah setelah itu aja kita lanjutkan sedikit. Kemudian setelah itu kita tunjukkan gambar-gambarnya. Setelah itu sedikit tanya jawab, selesai. Baik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Waalaikumsalam. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd InsyaAllah ta'ala Kita akan memasuki penjelasan tentang <clears throat> Menguburkan mayit Hukum menguburkan mayit adalah fardu kifayah yaitu menguburkan mayit seorang muslim Adapun orang kafir tidak boleh dikuburkan oleh seorang muslim kecuali tidak ada orang-orang kafir yang lain yang menguburkannya maka boleh diurus oleh kaum muslimin sekedar ditanam dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Baik. Dan yang disyariatkan adalah penguburan itu dilakukan di satu kompleks yang dikhususkan sebagai pekuburan. Tidak boleh dikubur di tempat lain. Apakah di halaman rumah ataupun di dalam rumah apalagi di masjid kalau di masjid maka terdapat larangan keras sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Dan dijelaskan para ulama larangan menjadikan kuburan sebagai masjid itu sudah mencakup membangun masjid di atas kuburan atau masjid dijadikan kuburan sama saja ataupun beribadah di kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Jadi tiga makna. Kuburan dijadikan masjid atau mengubur di masjid atau beribadah di kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Itu semuanya terlarang dan termasuk dosa yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi termasuk dosa besar. Baik. Hanya saja diperkecualikan dikuburkan di rumah atau lebih tepatnya di tempat di mana mereka meninggal dunia para nabi dan rasul alaihi wassalam. Ini pengecualian Para nabi dan rasul tempat kubur mereka adalah di tempat terakhir mereka hidup atau di tempat di mana mereka meninggal dunia. Sehingga Rasulullah SAW meninggal dunia di kamar Aisyah, maka beliau pun dikubur di situ. Dan sampai hari ini pun itu masih rumah Aisyah, tidak disebut sebagai masjid. Masjid jadi sekitarnya, Ya, nggak bisa kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di Masjid Nabawi. Bahkan beliau sendiri yang membangun masjid. Artinya beliau masih hidup ketika masjid dibangun. Ya. Sampai hari ini pun itu masih rumahnya Aisyah. Masih kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan bagian dari masjid. Jadi salah kalau ada yang mengatakan uh, kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid tidak. Demikian pula pengecualian dua orang sahabatnya yang paling mulia yaitu Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain mereka maka harus dikuburkan di pekuburan khusus kaum muslimin. Tidak boleh dikubur di rumah ataupun di tempat lain. Ya dan juga termasuk mengada-ada di dalam agama apabila kita membeda-bedakan kubur seorang pahlawan atau orang biasa orang soleh atau yang tidak soleh sama saja tempatnya kecuali yang mati syahid mereka dikuburkan di tempat di mana mereka mati syahid itu juga pengecualian lain Pengecualian, pengecualian yang lain Orang-orang yang mati syahid Dikuburkan di tempat di mana mereka mati syahid Sebagaimana yang dilakukan terhadap para syuhada Uhud Mereka dikuburkan di tempat di mana mereka mati syahid Baik Ada waktu yang terlarang untuk melakukan penguburan Yaitu ketika matahari naik sampai dia benar-benar terbit sempurna atau ketika dia berada yang kedua itu yang pertama yang kedua ketika dia berada tepat di tengah-tengah sampai dia tergelincir dan yang ketiga ketika dia mulai tenggelam sampai betul-betul dia hilang sebagaimana di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim Beliau berkata, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw nakbara fi aw nakbara mautana." Ada tiga waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan salat padanya atau menguburkan mayit kami. Dan solat yang dimaksudkan di situ adalah solat sunnah tanpa sebab. Kalau ada sebab maka boleh. Seperti tahiyatul masjid misalkan, ada sebabnya. Apa saja tiga waktu itu? Hayna tatlu syamsu bazighatan hatta tertafi' Yang pertama, apabila matahari mulai nampak sampai dia sempurna nampaknya. Ya. Ketika sudah sempurna, maka saat itulah awal waktu sholat duha atau tepatnya ketika dia sudah meninggi setinggi satu tombak satu tombak itu kurang lebih dua meter kalau kita lihat dari bumi kurang lebih dua meter atau kurang lebih 15 menit setelah dia terbit itulah waktu awal sholat duha atau sholat isyraq baik jadi Sebelum masuk waktu sholat isya dilarang menguburkan jenazah. Wahina yakumu qa'imu dhahira hatta tamila syams. Dan ketika berada tepat di atas kepala kita di tengah-tengah sampai dia tergelincir. Kalau sudah tergelincir berarti masuk waktu zuhur barulah dibolehkan. Wahina tadayyafu syams lil ghurub hatta tagrub dan ketika dia mulai terbenam sampai dia benar-benar terbenam. Artinya kalau sudah terbenam baru boleh. Sehingga hadis ini pun menunjukkan kepada kita uh, boleh menguburkan di waktu malam. Boleh menguburkan di waktu malam. Iya. Kecuali apabila menguburkan di waktu malam menyebabkan banyak orang tidak bisa menyolatkan. Kalau orang-orang sudah siap solat, mereka biasa solat berjamaah zuhur, asar, ya, afwan, maghrib, isya, maka tidak ada masalah insya Allah taala. Kalau dikuburkan di waktu malam, misalkan dia meninggal sudah setelah isya, enggak memungkinkan untuk mengumpulkan orang untuk solat maka boleh ditunda sampai keesokan harinya di waktu pagi, di waktu subuh misalkan. Iya. Jadi itu sebab tidak bolehnya. Kalau apa namanya sudah bisa disolatkan banyak yang hadir maka tidak apa-apa insyaallah taala dikubur di waktu malam. Tidak ada larangan. Hanya saja yang terlarang apabila belum disolatkan atau sedikit sekali yang mensolatkan dikarenakan orang-orang belum berkumpul. Baik. Kemudian sifat kubur atau bentuk kubur. Pertama disunahkan untuk menggali secara dalam, meluaskan dan memperbagus Walaupun tidak ada ketentuan syariat ukurannya berapa. Tapi diusahakan dalam cukup dalam demikian pula cukup luas dan diperbagus sehingga tidak mudah dibongkar oleh anjing misalkan ya. Atau tidak mengeluarkan bau ya. Itu tujuan utamanya Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfiru wa ausi'u wa a'miku wa ahsinu." Galilah, perluaslah, perdalamlah dan perbaguslah. Jadi beliau hanya mengatakan demikian, tidak memberi ukuran berapa meter tidak secukupnya ya kemudian yang berikutnya boleh cara menggali kubur dengan dua macam Al-lahdu dan asyakku Allah nanti akan kita sebutkan Akan kita tunjukkan gambarnya Al-lahdu dan asyakku Jadi setelah digali kubur Setelah digali kubur bikin lubang lagi seukuran mayit. Jadi bikin lubang lagi, ini misalkan kuburannya segini, orangnya cuma segini. Nah, bagian bawah itu dibikin segini. Tingginya pun disesuaikan dengan tinggi badannya, lebar badannya. Bisa dalam bentuk al atau asyakku. Al-lahdu itu menempel ke dinding kubur lubangnya menempel ke dinding kubur yang arah kiblat yang arah kiblat ini kiblat menempel ke dinding kubur yang arah kiblat di situ buat lubangnya kalau asyakku di tengah-tengahnya dan yang afdal adalah Allah yang afdal adalah Allahdu iya sebagaimana itulah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Itu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan nanti ditambahkan batu bata. Ditambahkan batu bata untuk menghalangi antara mayit tersebut dengan tanah di atasnya. Iya. Sebagaimana kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Beliau berkata Al-Hadu uh, Ini pesan saat Untuk kuburan beliau alhidu li lahdan wansibu alayya laban nasban kama suniabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatkan lahat untukku dan letakkan batu bata maksudnya di dalam kubur nanti akan kita tunjukkan gambarnya sebagaimana kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian Siapa yang menguburkan? Siapa yang boleh menguburkan? Pertama, tidak boleh kaum wanita. Walaupun yang dikuburkan adalah wanita. Ini beda dengan memandikan. Kalau memandikan harus wanita atau suami istri. Iya. Tapi kalau menguburkan Walaupun mayitnya wanita Maka yang menguburkan adalah kaum lelaki Sebagaimana Dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW Tidak ada wanita yang ikut Menguburkan Iya Siapa yang paling berhak menguburkan? Tentunya yang paling berhak adalah yang diwasiatkan Kalau tidak ada wasiat Maka yang paling berhak adalah para walinya, para wali si mayit tersebut, yaitu ahli warisnya. Makin dekat kekerabatannya, maka dialah yang lebih berhak untuk menguburkan. Iya. Sebagaimana yang menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian paman beliau adalah Abbas, kemudian ponakan beliau atau sepupu beliau Al-Fadl Al-Fadl bin Al-Abbas dan Saleh ini mereka berempat Saleh adalah maula atau bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya wanita yang apa namanya meninggal maka yang paling berhak tentunya adalah pertama sekali mahramnya mahramnya kemudian suaminya mahramnya dan suaminya tetapi kalau tidak ada sama sekali mahramnya atau suaminya maka boleh eh, laki-laki uh, lain iya Kalau wanita yang meninggal Mahramnya Atau suaminya Kalau tidak ada sama sekali Baru boleh laki-laki lain yang bukan mahramnya Kemudian disyaratkan juga Orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur Tidak berhubungan suami istri di malam harinya Karena ada sebuah hadis diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata syahidna binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis alal qabr faraitu ainaihi tadma'an kami menyaksikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau duduk di sekitar kubur dalam keadaan menangis. Fakal lalu beliau bersabda, "Hal fiikum min ahadin lam yuqarif al-lailah?" Apakah di antara kalian orang yang tidak berhubungan suami istri pada malam hari? Maka Abu Talha berkata, "Ana, saya ya Rasulullah." Maka Nabi SAW bersabda, Fanzil fi qabriha, maka turunlah di kuburnya. Fanazala fi qabriha faqabaraha. Maka Abu Talha yang turun di kubur dan menguburkannya. Iya. Jadi itu syarat. Itu syarat. Artinya kalau seorang suami punya dua istri, satu istrinya meninggal dan dia berhubungan dengan istri yang lain di malam itu berarti dia juga nggak boleh Ya, dia juga nggak boleh menguburkan istrinya yang meninggal tersebut. Baik. Sekarang cara memasukkan jenazah ke dalam kubur. Hendaklah dimasukkan dari arah kakinya. Insya Allah nanti akan kita tunjukkan gambarnya. Dimasukkan dari arah kakinya. Kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya terlebih dahulu dari arah kakinya sebagaimana dalam hadis Abu Ishaq beliau berkata Awsal Harith ay yusalli alayhi ay yusalli alayhi Abdullah bin Zaid fa salla alayhi thumma adkhalahu al-qabr min qibali rijli rijli al-qabr wa qala hadha min as-sunnah Al-Harith mewasiatkan untuk menyolatkannya adalah Abdullah bin Zaid Maka Abdullah bin Zaid menyolatkannya Kemudian beliau memasukkannya ke arah eh, ke kuburan dari arah dua kaki kubur dan beliau berkata ini termasuk sunnah. Jadi seperti itu arahnya. Jadi bukan dari samping, bukan dari kanan, bukan dari arah kepala, melainkan dari arah kaki yang dahuluan masuk adalah kepalanya. Kemudian posisi mayit adalah berbaring di atas tubuhnya yang kanan dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Posisi mayit berbaring ke atas eh, bagian yang kanan dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ini yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai di hari kita ini dilakukan oleh kaum muslimin. Apa doa yang dibaca? Doa yang dibaca berdasarkan hadis yang sahih yaitu bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu yang dibaca sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau dalam riwayat yang lain Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan menyebut nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah atau di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan juga dianjurkan untuk menguburkan wanita apabila dikhawatirkan tersingkap auratnya untuk menutupnya dengan kain di atasnya sehingga tidak terlihat. Walaupun tidak ada hadis yang sahih tentang ini, namun berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya umum. Maka kalau tujuannya seperti itu, itu dibolehkan. Kalau untuk laki-laki untuk apa? Ya, nggak diperlukan. Karena pernah saya lihat mereka kibar-kibarkan kain. Ya, jadi ada empat orang yang nahan kain itu atau dua orang, satu di kepalanya, satu di kakinya. Kemudian digoyang-goyang begini. Itu tidak ada dalilnya. Kalau tujuannya untuk menutup aurat wanita, maka boleh. Ya. Dan juga disunahkan setiap orang yang ikut untuk ikut serta memasukkan tanah minimal tiga kali. Tiga genggaman tangannya dia masukkan ke dalam kuburan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma atal mayyita fahatha alaihi min qabli min qabli ra'sihi thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah kemudian beliau mendatangi mayit tersebut ketika dikubur maka beliau uh, melempar tiga lemparan tanah ke kuburnya dari arah kepalanya. Baik. Kemudian disunahkan untuk meninggikan kubur sedikit yaitu sebatas tanah sisa hasil galiannya tidak ada tambahan yang lain kurang lebih satu jengkal untuk apa? untuk membedakan untuk dikenal bahwa itu adalah kubur dan juga dianjurkan dalam bentuk musannaman yaitu seperti punuk onta ya kan jadi seperti bukit begitu, seperti punuk onta kan begitu. Iya. Berdasarkan hadis Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida hidalahu lahdan wa nusiba alaihi laban nasban wa rufi'a qabruhu min al-ardi nahwan min shibrin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur dengan cara dibuat lahat. Kemudian diletakkan batu bata dan kuburnya ditinggikan sebanyak satu uh, jengkal saja kurang lebih itu dengan menggunakan sisa hasil galian tanahnya tidak ada tambahan apa namanya uh, semen atau yang lainnya Nabi SAW bersabda eh, atau kata Jabir bin Abdullah, "Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassas al-qabr wa ayyuqad alaih wa ayyubna alaih." Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuni kuburan. Maksudnya membangun kuburan dengan kapur atau dengan semen dan semisalnya. Juga beliau melarang duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Sama saja, membangun dari batu atau dari kayu atau kemah dilarang. Dalam riwayat Tirmidzi wa taba 'alaiha dan beliau dilarang dan dilarang menulis di atasnya. Itu empat larangan dalam riwayat Muslim dan riwayat Tirmidzi. Dilarang membangun dari semen atau dari bat kapur, dilarang duduk, dilarang membangun di atasnya, dan dilarang uh, menulis di atasnya. Iya. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh sekedar ditulis namanya untuk mengetahui ini kuburannya. Ini kuburannya. Tetapi untuk mengetahui kuburan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan batu. Digunakan sebuah batu diletakkan di bagian kepalanya sebagaimana ketika meninggal Uthman bin Maz'un maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mendatangkan sebuah batu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di bagian kepalanya kemudian beliau bersabda ata'allamu biha qabra akh qabra akhi wa adfan ilaihi man mata min ahli Ini tujuannya agar aku mengenali kuburan saudaraku ini sehingga aku dapat menguburkan keluargaku di sampingnya. Ya. Jadi itu tujuannya. Diletakkan sebuah batu untuk pengenal. Baik. Ini sebagian ulama memahami kalau untuk ditulis sebagai pengenal saja maka tidak apa-apa insyaallah taala. tidak dibolehkan mengubur dalam satu kuburan dua orang atau lebih kecuali darurat. Kecuali darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Darurat itu misalkan terlalu banyak yang mati yang mengurus sedikit itu termasuk darurat yang disebutkan para ulama. Sehingga boleh dikuburkan dalam satu lubang yang dibesarkan. Mereka dikubur di situ. Iya. Yeah. Dan yang lebih dekat ke arah kiblat yang paling banyak memahami Al-Qur'an. Yang paling banyak memahami Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an. Kalau di kuburnya bareng. Yang paling yang paling dekat, yang paling depan adalah yang paling banyak memahami Al-Qur'an ataupun menghafal Al-Qur'an. Dan kalau ada laki-laki dan wanita, maka laki-laki yang di depan, kemudian wanita di belakangnya. Iya. Posisinya? Persis seperti ketika disolatkan. Ya. Eh, ah, kebalikannya ketika disolatkan. Jadi yang paling depan ini kan kiblat. Yang paling depan laki-laki, belakangnya wanita. Hmm. Laki-laki depan. Posisi apa? Enggak, ini sudah dikubur, Pak. Sudah dikubur. Sudah dikubur. Posisi imam kalau waktu disolatkan kalau laki-laki yang di depan maka di kepala. Wanitanya tetap di belakang. Enggak, kan dia sholatkan bareng Sama Kecuali, jadi tadi sudah kita katakan Boleh dua cara Disolatkan satu-satu Atau sekaligus kalau sekaligus laki-laki di depan, posisi imam di kepala. Wanitanya di belakang. Di belakang laki-laki. Ya. Ya. Nanti insya Allah kita tunjukkan gambar. Kemudian Jadi itu hanya dibolehkan ketika darurat Baik sesama laki-laki maupun laki-laki dan wanita pada asalnya tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Baik. Terakhir sekali. Takziah terhadap keluarga mayit. Dianjurkan untuk bertakziah bagi keluarga mayit. Apa artinya takziah? Artinya memberi hiburan dan sebaik-baik hiburan adalah nasihat untuk bersabar dan kabarkan kepada mereka pahala dari Allah atas musibah yang tertimpa mereka ter terutama ketika mereka bersabar sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika uh, meninggal cucu beliau maka beliau katakan kepada putrinya lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa, wa tahtasib milik Allah apa yang dia ambil dan milik Allah apa yang dia berikan segala sesuatu di sisi Allah sudah ditetapkan ajalnya hendaklah putriku bersabar dan mengharapkan pahala. Ya, ini dua amalan ketika ditimpa musibah. Sabar dan harapkan pahala. Ya, dua-duanya ibadah. Bersabar dan mengharapkan pahala. Itu kita berikan nasihat. Kita sampaikan nasihat itu kepada orang yang ditimpa musibah. Iya. Demikian pula sangat dianjurkan kita membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahu amrun yashghalahum." Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Iya. Dan ini tentunya termasuk hal yang menghibur mereka. Apa saja kalimat, nasihat ataupun perbuatan yang dapat menghibur mereka, mengurangi kesedihan mereka, itu sangat dianjurkan. Baik sebelum maupun sesudah dikuburkan sampai hilang sudah kesedihannya. Ya. Dan ulama mengingatkan dalam takziah ini sama sekali tidak dianjurkan untuk berkumpul-kumpul bareng-bareng apalagi sambil makan-makan sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata kunna nara al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am min an kami memandang berkumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan untuk mereka makan-makan di situ termasuk meratapi mayit termasuk meratapi mayit jadi itu cara bertakziah yang salah demikian pula ada penentuan hari-hari tertentu itu juga mengada-ada di dalam agama baik walhamdulillah kita sudah selesai secara ringkas penjelasan tentang hukum-hukum terkait dengan jenazah. Tentunya masih banyak faidah-faidah yang sebetulnya perlu juga kita jelaskan, tetapi insya Allah apa yang kita sampaikan itu sudah mencakup yang paling penting dan mencukupi untuk wajibnya. Baik. Mungkin sebagai tambahan insya Allah agar lebih detail kita jelaskan gambarnya Ini mukaddimah sudah termasuk dalam penjelasan kita tadi. Baik. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Jelas? Ya. Langkah yang pertama menutup aurat. Ya, coba perhatikan auratnya ditutup. Iya. Auratnya ditutup setelah uh, pakaiannya dilepaskan semua dan penutup auratnya sudah dipersiapkan memang di atasnya sehingga ketika lepas pakaiannya dia tidak melihat auratnya. Ini satu orang aja udah cukup nih memandikan. Hmm. Kemudian itu meja untuk memandikan juga bagus tuh. Ada apa? Apa namanya? Saluran airnya. Paham itu mejanya? Ya. Jadi air langsung ke bawah kita. Gitu. Kalau ada kotoran langsung ke bawah. Ya. Kemudian didudukkan setengah duduk seperti dalam gambar setengah duduk lalu ditekan sedikit pelan-pelan perutnya sudah saya jelaskan tadi ini tidak ada dalil khusus tidak ada dalil khusus hanya saja untuk kemaslahatan baik jadi dalilnya umum ya siapa tahu di duburnya sudah ada kotoran yang hendak keluar sehingga ketika sudah dikafani tidak keluar. Ini keluarkan memang. Ya. Keluarkan. Baik. Ya, dan seperti ini nggak ada syarat harus menghadap kiblat nggak? Nah, setelah keluar kotorannya, disiram. Disiram. Iya. Maksudnya disiram ini di dalam pakaiannya, di dalam penutup auratnya ini. Intinya untuk membersihkan kotoran. Kalau ada macam apa? selam, ya. Nah, itu lebih bagus, ada dorongan biar lebih bersih. Intinya jangan penutup auratnya jangan dikeluarkan. Jadi dia siram dari dalam uh, dari bawah dari bawah penutup auratnya tersebut. Sampai ke buah dadanya. Ya. Dan yang memandikannya perempuan. Kecuali suami istri. Suami istri nggak ditutup nggak apa-apa karena nggak ada batas aurat. Jadi diperlakukan di sini sesuai batas auratnya ketika hidup. Sesama wanita batas auratnya ketika hidup adalah tempat perhiasan. Tempat perhiasan. Ya. Tempat perhiasan itu apa? Leher ke atas, leher ke bawah nggak boleh lagi. Ya. Demikian. Kemudian jadi siram untuk membersihkan kotorannya tadi. Bisa diulang-ulangi seperti itu sampai yakin sudah cukup bersih. Baik. Kemudian gunakan kaos tangan atau kain untuk menghalangi. Itu kalau dia harus menggosok auratnya. Ya. Dan memang harus digosok. Pakai jangan gosok secara langsung, tetapi pakai kaos tangan atau kain penutup. Ya. Jadi dia nggak menyentuh langsung auratnya. Aurat si mayit. Tanpa menyentuh, tanpa melihat aurat si mayit. Iya kecuali yang kurang dari tujuh tahun. Yang kurang dari tujuh tahun dia auratnya belum terhitung. Baik. Setelah itu diwudukkan Diwudukkan Jadi diwudukkan anggota-anggota wuduk Seperti ketika kita berwuduk Dimulai dari tangan Mulut Berkumur-kumur menghirup ke hidung Terus sampai kaki Ini sebelum wudhu Atau sesudahnya jika diperlukan Jika kotor perlu diperlukan Pakai kaos tangan Berarti kurang berurut ini gambar Tapi intinya wudhu dulu Ya, setelah membersihkan apa namanya eh, kemaluannya, setelah itu berwuduk. Nah, coba perhatikan dua jarinya atau satu jari juga mungkin cukup yang digunakan untuk membersihkan mulut sebagai ganti kumur-kumur dan membersihkan hidung. Jadi jangan ambil air kemudian siram, tapi cukup dibasahkan tangan kita yang sudah dilingkari dengan kain. Iya. Nah, ini air yang tercampur dengan daun bidara. Setelah wudhu selesai dan sudah disiapkan air yang dicampur dengan daun bidara, maka dimulai dengan mencuci kepalanya dan rambutnya. Kemudian mencuci bagian kanannya depan kemudian belakang ya depan kemudian belakang kemudian bagian kiri depan kemudian belakang ulangi sampai tiga kali minimal kalau sudah bersih cukup kalau kurang jadikan sampai lima. Lima masih belum bersih sampai tujuh dan seterusnya sesuai kebutuhan. Iya. Yang terakhir sekali baru mencuci dengan atau memandikan dengan air yang tercampur dengan kafur itu tadi, minyak wangi. Air yang tercampur dengan kapur barus atau minyak wangi kecuali kecuali apa tadi? Yang tidak boleh pakai minyak wangi? Orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Baik. Ini gambar ini ada apa namanya? Eh, petunjuk-petunjuk yang kita sudah jelaskan tadi. Kita sudah jelaskan tadi. Sudah selesai tadi mandinya. Ini juga sudah kita jelaskan tadi tentang orang ihram dan orang mati syahid. Baik. Jadi selesai mandi, sekarang setelah mandi apa? Ya, di kafani. Ini mukaddimah juga sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang mulai masuk Ini tiga lembar kain kafan Coba lihat Di bawahnya diasapi dengan uh, Gaharu ya. Kalau nggak ada itu Boleh minyak wangi yang lain Boleh minyak wangi yang lain Jadi tiga lembar kain kafan Yang cukup untuk eh, mengkafani si mayit seluruh tubuhnya. Kemudian ini digambar sebagian ulama menyebutkan ditambahkan minyak wangi atau satu zat yang wangi gitu di bagian-bagian tubuhnya seperti yang di gambar itu ya walaupun tadi kita tidak dapat di dalam hadis hanya saja tujuannya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap ya kalau ada tujuan seperti itu maka tidak mengapa insyaallah taala tidak apa-apa Saya belum mengetahui dalil secara khusus. Hanya saja kalau itu untuk kemaslahatan si mayit maka boleh. Misalkan ada keluar darah, ya, atau menghalangi uh, bau yang tidak sedap, ya. Artinya hal-hal seperti itu digunakan ketika ada kemaslahatan untuk mayit. Nah, dia mulai mengkafani. Mulai dari yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga. Ya. Bagian ujungnya dikancing Kemudian diikat Supaya tidak lepas Baik. Kenapa? Enggak. Kan yang diperlukan supaya enggak lepas saja. Iya. Jadi cukup yang terakhir sekali. Buat apa yang kedua dan pertama? Yang diperlukan cuma untuk supaya enggak lepas saja. Baik. Selesai mengkafani. mensolatkan posisi imam di depan kepala laki-laki. Ini jenazah laki-laki. Posisi imam di depan kepalanya. Yang wanita di tengahnya. Baik. Nah, menguburkan. Perhatikan posisi kiblat. Ini kepala. Ini kepala. Ini arah kaki kubur. Jadi subhanallah dua orang sudah cukup ya. Tapi harus mampu apa namanya? mengangkat mayit pelan-pelan jangan dilempar. Ya. Jadi dari arah kaki kubur. Masukkan kepala terlebih dahulu. Iya. Nah, harus dua orang nampaknya nih. <laughs> Minimal. Secukupnya. Kalau satu cukup pun nggak masalah. Iya. Jadi ini posisinya. Arah kiblat ini posisi mayit. Kemudian diletakkan perlahan-lahan. Nah, ini dia posisi kiblat. Uh, ini yang disebut dengan lahat. Ini lubangnya. Jadi di bawah paling bawah dibuat lubang lagi seukuran tubuh mayit di dinding sebelah kiblat di dinding yang lebih dekat dengan kiblat. Ya. Ini namanya lahat. Jadi mayit diletakkan di sini dalam posisi miring kanan menghadap kiblat. Wajahnya, tubuhnya menghadap kiblat, pipinya bagian kanannya menyentuh tanah. Ya. Ini yang disebut dengan syab di tengah. Jadi tidak menempel ke kiblat ke dinding yang di arah kiblat, tidak pula di belakangnya, tapi di tengah. Yang pertama lebih afdal, lahap. Kemudian diletakkan batu bata. Ini posisi mayit. Miring kanan menghadap kiblat. Jadi yang digali di bawahnya ini uh, sesuai dengan besar tubuhnya baik ke samping maupun ke bawahnya. Ini kepalanya. Nah, disinilah letak batu bata. Maksudnya batu bata ini full ya, penuh sampai di sini. Ini cuma dua, jadi di sini satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai penuh. Ya. Jadi ini yang disunahkan batu bata di sini. Kalau tidak ada batu, insya Allah taala boleh dengan kayu. Namun yang afdal dengan batu, batu bata. Nah ini posisi kuburannya Seperti ini Ini kalau tidak salah pekuburan Baki Foto ini Intinya kuburan di Saudi Arabia Sesuai sunnah seperti ini Bentuknya Musannam seperti punuk onta. Jadi nggak segi empat ya, tapi seperti bukit gitu.